Alhamdulillah mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat, telinga masih bisa mendengar suara sehingga mendengar, darah kita masih mengalir di urat-urat sarafnya, otot dan daging kita masih melekat di tulangnya dan tulang masih dikuatkan dengan sumsumnya serta semua tubuh kita dipenuhi dengan energi yang luar biasa sehingga kita bisa beraktivitas seperti sekarang dan juga di luar tubuh kita cukup banyak nikmat Allah yang tidak terhitung oksigen yang tidak ada lagi batasnya, air yang tidak pernah habis, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan yang dikonsumsi dagingnya, semuanya tidak pernah ada habisnya. Makanya Allah mengatakan wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan Allah cuma menyuruh kita, ibu sekalian, menikmati dan mensyukuri saja maka seringlah mengucapkan alhamdulillah. Dan kita panjatkan salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya guru, kiai, suri dan kita yang akan kita cintai. Semua orang yang mengikutinya pasti akan selamat, tentram, dan juga akan selamat di akhirat masuk surga dan semua orang yang mendurhakainya pasti akan celaka dan juga akan masuk ke dalam api neraka. Baik kita lanjutkan bab kita dalam kitab ini eh, Bulughul Maram dan kita masuk sekarang bab Al-Qasam. Ini adalah bab pembagian giliran. Jadi pagi ini kita bicara khusus masalah poligami. Dan khusus buat Ibu Dina. Mudah-mudahan insya Allah amin. Tinggal satu. Tinggal satu saja. Yang lain sudah diamalin, tinggal itu yang belum. Baik, mari kita masuk sejenak di alam poligami ya. Kita harus masuk karena ini bab bahasan kita. Masuk dan paling enak kalau bicara sama ibu-ibu karena pakai perasaan. Jadi cobalah menyelam di dalam. Biasa saya saya larang sekarang masuk menyelam. Ya. Masya Allah. Berarti Masya Alhamdulillah Alhamdulillah Biasanya soalnya ada perempuan egois bu Kalau jadi istri pertama mau gitu kan? Begitu atau jadi istri kedua juga mau Kadang-kadang kalau laki-laki itu sudah menikah Dia dilamar mau dia Karena laki-lakinya baik gitu kan Tapi kalau suaminya mau nikah lagi selanjutnya nggak mau dia Awalnya dia terima gitu kan? Ini gimana sih gitu. Baik, tenang saja. Baiklah. Kita bahas dulu sekarang masalah poligami. Gimana sih kalau memang terjadi poligami itu? Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah masalah harusnya setiap laki-laki yang berpoligami adil dalam pembagian dan di sini yang di pembagian adil harus ada dua. Pembagian malam, nginap dan juga pembagian nafkah. Ini dua hal yang tidak ada toleransi di dalamnya, gitu kan. Ya. Terkecuali kalau salah satu dari istrinya yang tanazul. Maksudnya dia memberikan haknya. Seperti kasus waktu Nabi SAW menikahi Aisyah, maka Sauda menghadiahkan malamnya. Gitu kan. Atau pernah Sofia punya masalah dengan Nabi SAW, kemudian Nabi marah dengan dia dan memang malam itu giliran Sofia. Maka Sofia mendatangi Aisyah sambil berkata, Wahai Aisyah, kalau kau bisa membuat Nabi SAW ridho dengan aku, aku hadiahkan malamku untukmu. Maka akhirnya Aisyah pun berhasil membuat Nabi SAW memaafkan Sofia. Baik, kita dengarkan misalnya hadisnya. Nabi SAW setelah memberikan nafkah, berusaha maksimal membagi semampu mungkin dan menggilir waktu malam. Ya. Maka beliau menyebutkan doa yang masyhur yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha nomor hadisnya 1085. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu lin yaqsimu linisaihi fayadil wa yaqul Allahumma hadha qasmi fi ma amlik fala talumni fima tamliku wala amlik rawahul arba'a wa sahawi ibn hibban wal hakim walakin rajjahat tirmidzi irsalah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda setelah itu, "Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, yang aku mampu. Maka janganlah engkau mencela atau menghukumku dengan apa yang engkau miliki dan yang aku tidak memilikinya." Riwayat Imam 4 hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim dan Tirmizi lebih menilainya secara hadis mursal. Kalau ada seorang laki-laki yang berpoligami, maka dia wajib adil. Dan adil masuk dari saya bilang dalam dua hal. Memang harus pembagian malam, waktu, dan e, nafkah. Dan nafkah ini keadilannya sesuai dengan keadaan si istri. Misal, istri pertama anaknya tiga, istri yang kedua satu anaknya. Maka keadilannya adalah sesuai dengan porsi kebutuhan. Jadi bukan di sini 5 juta, di sini 5 juta pemberiannya bukan begitu. Jadi yang pertama misalnya memang pengeluarannya 15 juta, yang kedua ini karena anaknya satu berarti 3 juta, maka keadilannya adalah memberikan sesuai dengan porsinya. Jadi bukan sama di situ. Yang wajib sama adalah kalau dia memberikan hadiah. Misal si suami beli HP untuk istri pertama atau beli mobil dengan harga 100 juta misalnya mobil itu, maka dia harus memberikan ke istri kedua juga yang harga 100 juta. Walaupun mereknya berbeda tapi nilainya sama. Kalau hadiah. Tapi kalau kebutuhan dasar sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaan. Misal ada orang ini contoh kasus laki-laki punya istri yang pertama di Inggris misalnya. Kita tahu kehidupan di Inggris mahal sekali. Harga rumah, harga tanah gitu kan. Apalagi dengan nilai pound sterling yang sangat jauh dengan Indonesia misalnya. Kemudian dia juga punya istri di Indonesia. Pembelian rumah di sana dengan pembelian rumah di Indonesia itu tidak harus disamaratakan nilainya. Jadi misal di sana ukuran rumahnya dia beli dengan harga sekian, misal anggap satu miliar rupiah. Di Jakarta dia bisa mendapatkan rumah dengan ukuran yang sama misalnya itu dengan harga cuma 300 juta. Maka berarti ini sudah keadilan di sini. Nah, memang di sana lebih mahal kondisinya gitu ya. Ini termasuk dalam bab adil, masuk dalam bab kecuali hadiah tidak boleh sama sekali. Dia boleh mengganti nilai. Membeli baju misalnya dengan harga 200 ribu untuk istri pertama, kemudian istri kedua nggak butuh baju, dia kasih nilainya, ini 200 ribu, saya belikan si fulana uang e, baju 200 ribu, ini saya kasih kamu 200 ribu uangnya. Gitu kan. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan keadilan. Juga dalam masalah mabit, mabit dia harus kalau sekota, tinggalnya sekota, maka wajib berbagi malam. Dan itu haknya wanita. Malam dia harus setiap malam digilir satu, maksudnya gilirin datang, tanya kebutuhannya, dia tidur di situ. Siang hari dia boleh beraktivitas, tapi malam adalah hak. Kecuali beda kota dan ada kesepakatan. Atau satu kota juga ada kesepakatan, hukum syar'inya begitu. Misal saya menikah sama kamu, saya hanya bisa datang dua hari sekali atau tiga hari sekali. Atau saya bisa datang sebulan sekali ke kota ini misalnya. Kalau si perempuan mengiyakan, maka masuk dalam hadis Nabi yang berbunyi, Al-mu'minuna ala syurutihim. Jadi orang mukmin sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Maka mereka berjalan dengan kesepakatan itu. Makanya dari sebelum nikah ada syarat apa yang telah disepakati dijalankan sesuai dengan itu. Ini yang dimaksud dengan adil dan Nabi saw melakukan itu. Ya. Tetapi Nabi saw Alaihi Wasallam di siang hari, mudah-mudahan nanti ada hadis juga yang menyebutkan masalah itu. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu dengan Aisyah, sering mendatangi tapi dengan Aisyah. Ya kan? Karena memang di siang hari tidak ada tuntutan syari, tergantung dia ingin datang ke siapa gitu. Hukum syar'inya begitu. Baik selanjutnya 1086 dan ini juga ulama masukkan dalam 1085 setiap laki-laki yang berpoligami dianjurkan berdoa selalu meminta kepada Allah. Karena ada hadis yang sangat tegas ya. Bunyinya itu uh, siapa yang memiliki dua orang istri dan dia tidak adil di waktu dan nafkah, dia akan datang hari kiamat sementara ya tubuhnya sebelah itu terkena dengan api yang panas gitu kan. Karena dia lebih cenderung kepada salah satunya ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi bukan berarti misalnya istri pertama karena lebih tua umurnya itu maaf yang tua-tua jangan tersinggung ya. ya. Jadi kalau kenal lebih tua gitu kan, akhirnya ditinggalkan, tidak ditemuin sebulan sekali itu nggak boleh. Memang haknya dia. Seperti Ummu Salama, Ummu Salama itu lebih tua dari Nabi SAW. Memang dia tidak bisa lagi layanin biologisnya Nabi. Tapi Nabi SAW datang. Nabi SAW datang dan duduk memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi tidak harus biologis gitu kan. Jadi datang nanyain kabarnya butuh apa dan ada perlindungan apa, pendidikan, instruksi yang perlu dikasih. Jadi semuanya seperti itu. 1086 menjelaskan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal qal man kanat lahum fa ma la ila ahadi ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il rawahu Ahmad wal arba wa sanad wa sanaduhu sahih dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang miring. Riwayat Ahmad dan Imam eh, eh, empat dan sanad yang sahih. Di sini yang dimaksud dari hadis ini adalah yang pertama minimal jumlah poligami itu ada dua karena di sini disebutkan jumlah minimal. Kemudian juga yang lainnya adalah orang ini yang dimaksud dengan miring tubuhnya ini siksaan, ini bukan miring biasa karena orang seperti memu, apa dia memodifikasi lah atau itu bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud memang kesiksaan yang membuat orang itu susah untuk jalan. Sebagian ulama hadis mengatakan dia akan disusahkan dengan sebagian tulangnya turun dari tulang yang lain sehingga membuat dia merasa kesakitan sampai datangnya hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kewajiban adil, ya. Kan? Jadi di sini juga masuk dalam hak wanita. Jadi bukan berarti hanya karena datang mau dinikahin, kemudian dinikahin lalu datang kapan dan seterusnya itu tidak bisa. Harus memang ada tuntunan-tuntunan syari yang dijalankan. Ya kan? Jadi maaf kalau ibu memang ada, karena memang sering saya temukan di pengajian sama ya. Sering kalau saya bahas masalah poligami, saya mengatakan ini hukum syari, hukum Allah. Kita buka wacana untuk bisa menerimanya. Tentu dari survei ya dari 100 orang muslim itu yang poligami itu di bawah 10. Selalu jumlahnya lebih sedikit memang. Karena itu bagian dari bagian hukum syari. Ada memang orang yang merasa tidak perlu. Dianya tidak perlu sebagai laki-laki, dia juga merasa tidak ada hajat untuk itu. Jadi itu bukan itu bukan sebuah kewajiban tapi opsi. Ada orang memang keadaannya nggak bisa. Emang keadaan dia nggak bisa seperti misalnya keadaan sudah bertahun-tahun menikah, kemudian tidak punya anak, dan setelah diteliti ternyata memang ada masalah dengan istrinya. 10 tahun menikah daripada diceraikan maka dia melakukan poligami. Ada keadaan-keadaan tertentu. Jadi dari 100 orang, dari 100 orang itu di bawah 10. Ya di bawah 10. Jadi kurang dari 10% yang melakukannya, Ini gitu ya. Di kalangan sahabat memang hampir berimbang tapi juga banyak yang tidak melakukan poligami gitu kan. Karena itu hukum syar'i, hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang melakukannya karena dia mengetahui itu adalah perintah agama atau hajat dia, maka inilah hukum-hukum yang berhubungan dengan orang yang melaksanakannya. Yang laki-laki harus adil, yang kemudian dia kalau kalau kalau dia melakukan satu pelanggaran syar'i tidak adil dalam masalah mabitnya, nginap dan tidak adil dalam masalah nafkah berarti dia akan kena hukuman hadis seribu 86 tadi. Kemudian selanjutnya 1087 wa an Anas radhiyallahu anhu qol minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra ala at-tayyiba ala at-tayyibi aqama indaha sab'an thumma qasama wa idza tazawwaja tayyiban aqama indaha thalathan thumma qasam muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari Sebelum saya terjemahkan Eh, makna hadis 1087 ini kalau terjadi poligami pernikahan, kalau pernikahannya sama eh, bak gadis yang belum menikah, maka si gadis itu punya hak tujuh hari untuk bersama. Belum membagi waktu, jadi dia tidak membagi waktu. Tapi kalau dia menikah sama e, ganda, maka dia memberikan waktu tiga hari. Hukum syari'inya begitu. Kan? Jadi di sini makna hadisnya menjelaskan tentang pembagian itu. Setelahnya, ini maksudnya tiga hari janda ini dan tujuh hari gadis adalah dia tinggal bersamanya. Dia pergi kemana gitu kan. Nanti setelah lewat waktu itu, barulah dia membagi, menggilir dengan uh, umumnya satu hari, satu hari. Anas radhiyallahu anhu. <laughs> Hmm. Semua semua perintah ibadah, semua perintah agama ada pahalanya. Ya kalau tidak mau capek nggak dapat pahala nanti. <laughs> Aduh. Sebenarnya sambil orang-orang bolpennya tuh gimana sih rasanya kalau saya jalanin? Gitu ya? <laughs> Belum tahu aja gitu kan. Baiklah, sabar, sabar, tenang. Baru hadis ketiga gitu. Anas radhiyallahu berkata, menurut sunnah, apabila seseorang mengawini gadis, hendaklah ia berdiam dengannya tujuh hari, kemudian membagi giliran. Dan apabila ia kawin dengan janda, hendaklah ia berdiam dengannya tiga hari, kemudian membagi giliran. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafaznya menurut Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya secara hukum syar'i anak perempuan yang belum pernah menikah lebih penting untuk diberikan instruksi-instruksi. Maka dia butuh tujuh hari. Karena belum punya pengalaman dalam rumah tangga, dia harus dituntun, ada seperti ini peraturannya, ada seperti ini peraturannya, ini pembagian saya, ini pekerjaan saya. Lebih banyak membutuhkan instruksi, karena dia belum punya pengalaman. Sementara orang yang sudah pernah menikah, sudah punya pengalaman membangun rumah tangga, sehingga menurut syari dianggap kalau tiga hari diaturkan waktu untuknya, untuk mengatur kehidupan kedepannya. Jadi ini bukan pembagian waktu untuk biologis ya. Ini sebenarnya untuk mengatur tatanan rumah tangga ini supaya nanti bisa berjalan. Ya. Maka dengan janda dianggap karena sudah punya pengalaman, maka dia tinggal di tiga hari itu bersama dijelaskan masalah peraturan-peraturan rumah tangga. Karena semua orang berumah tangga itu punya peraturan-peraturan. Dikenalkan keluarganya, dikenalkan iparnya, mertuahnya, ya ditunjukkan eh, alamat-alamat yang memang dibutuhkan gitu kan kemudian program apa yang dia inginkan misalnya majelis ilmu atau ada bisnis yang ingin dibuka dan seterusnya itu yang dimaksud pembagian di sini jadi ulama mengatakan justru karena masalah pengalaman dan bukan pengalamannya sebagaimana juga kita tahu dalam bab nikah sudah kita jelaskan yang lalu kalau gadis gitu kan itu e, dinikahkan dengan cara disampaikan kepada dia kalau ada seseorang yang melamar misalnya, kalau dia diam udah cukup. Artinya walinya sudah bisa mengambil keputusan. Karena dianggap diamnya dia kalau perawan itu karena malu, maka dia terima gitu kan. Tapi kalau janda nggak bisa, harus dia yang menentukan. Dia mengatakan iya atau enggak. Diamnya janda bukan berarti sudah iya, gitu kan? Karena dianggap dia sudah punya pengalaman hidup, maka dia harus mengatakan iya, saya yang mau. Baru kemudian dinikahkan oleh walinya. Jadi memang karena keadaan secara kejiwaan berbeda antara yang gadis dan juga yang janda. Tentu di sini nggak bisa seperti tadi Ibu Dina bilang ya dibayangkan kalau saya tidak mau gitu ya. Karena memang iya, beda misal keadaan orang yang punya suami dengan orang yang janda. Tidak mungkin bisa dibayangkan orang yang masih bersuami tidak ada masalah terus bayangkan jadi janda memang nggak bisa. Ini orang praktisi yang sedang mengalaminya. Dan perlu satu hal ibu-ibu sekalian, kita tidak boleh egois dalam masalah-masalah tertentu. Karena gini, kadang-kadang subhanallah memang keadaan kita tidak membawa kita ke situ. Tapi ada orang lain memang situ. Saya kasih contoh dulu jauh dari bab nikah. Keadaan orang-orang di Palestina ya, yang sedang menghadapi kancah peperangan, mereka lampunya kadang-kadang susah, makanannya susah. Laki-lakinya memang tiap hari kerjanya itu bangun siap untuk mati pada hari itu. Mereka bisa dikatakan kadang-kadang tidak ada kesempatan untuk mencari nafkah kerja. Bisa diserang setiap saat. Kondisi kejiwaan mereka beda dengan kondisi laki-laki di Indonesia yang dalam kondisi masih aman, tentram, bisa mengatur jadwal kerja. Lain, kondisi perempuan juga yang menjadi istri mereka masing-masing berbeda. Ini suaminya begitu keluar bisa diserang tiba-tiba depan pintu bisa meninggal, gitu kan? Berbeda dengan kondisi ibu-ibu yang di Indonesia misalnya sudah tenang, suaminya pulang. Insya Allah selama belum datang ajal tidak ada. Artinya bahaya sangat tipis lah ya. Bisa menempa mereka. Jadi memang ada situasi, kondisi, kejiwaan yang nggak bisa gitu. Sekarang ini saudara saudari kita di Palestina, saudara-saudari kita di Syria, karena banyaknya laki-laki mereka yang terbunuh, mereka justru yang tuntut untuk poligami diterapkan. Hampir tiap hari sekarang dikumandangkan oleh wanita Palestina menyuruh saudara-saudara mereka muslim di sana untuk berpoligami. Karena laki-laki tiap hari banyak yang dibunuh. Mereka pun akhirnya kalau setiap laki-laki menikah dengan satu wanita, tidak ada artinya akan ada yang terbengkalai. Harus ada yang nanti korban jadi gadis sampai tua tidak menikah. Harus ada begitu karena kondisi kondisinya nggak bisa. Nah, hukum-hukum syar'i datang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ibu tarik keadaan kayak tenang di Indonesia, mungkin untuk apa ya poligami kan gitu. Hmm. Tapi pada saat kita lihat kondisi-kondisi itu nggak mungkin, susah gitu kan? Nggak mungkin, nggak memungkinkan sama sekali kalau di sana karena memang banding dari 2,5 juta jumlah penduduk Palestina, ya, 1,8 kan? juta perempuan. Coba bayangin, berapa jumlah laki-lakinya gitu kan? Jumlahnya hanya 700 ribu orang jadi tidak berimbang. Hampir dua kali lipat bahkan lebih dari jumlah itu. Jadi kalau satu dibanding dengan satu, pasti ada setengah wanita korban. Karena orang dari luar tidak ada yang masuk ke Palestina. Ya, kita nggak bisa. Sekarang orang Indonesia laki-laki mau masuk ke sana nggak bisa. Dan wanita Palestina di sana kalau menikah, ada beberapa teman-teman saya yang berangkat ke sana. Mereka kalau mau menikah dengan orang Palestina pun, wanitanya nggak ada yang mau keluar. Maunya tinggal di Palestina, laki-laki disuruh tinggal di situ. Ikut berjuang sama-sama. Emang jadi begitu. Akhirnya kondisi negara nggak memungkinkan, gitu kan? Keadaan tidak memungkinkan. Di Syria, laki-laki hampir tiap hari dibunuh kaum muslimin. Keadaan perempuan lebih banyak dominan tidak ada masalah. Ya, gitu kan? Dan banyak perempuan-perempuan yang jadi korban sekarang di Syria, itu kalau didatangin pada saat mereka punya suami, ada suaminya, maka polisi-polisi, tentara-tentara yang jahat ini masih berpikir karena laki-laki itu akan melawan sampai mati, gitu kan. Dibandingkan dia dapat perempuan-perempuan yang belum menikah, yang memang tidak ada pembelanya, ayahnya sudah mati, maka main direbut saja, main diperkosa saja dan seterusnya ini hal kondisi yang tidak bisa kita tarik. Makanya saya bilang kalau kita bicara masalah hukum Allah, yang paling pertama adalah membuka dada kita, melapangkan dada, membuka pikiran dan kita fahami dengan hikmah-hikmah ilahi, bukan hanya perasaan. Karena sih kondisi dan situasi kadang-kadang memang harus memaksa itu, ya. Musim hujan sama musim panas beda kondisinya, gitu kan? Makanan orang di Indonesia dengan makanan orang di Eropa beda. Memang sudah begitu keadaannya. Kondisi fisiknya berbeda. Kita harus bisa memahami tentang kondisi itu ya. Jadi kita kalau datang ke Eropa tidak menyesuaikan dengan keadaan makanan, kita hanya terus mau cari makanan Indonesia. Kalau tidak ada bagaimana? Eh, jadi kerepotan sendiri. Karena memang kondisinya. Makanya hukum syar'i datang. Cerai Allah nggak suka. Allah benci dengan cerai. Kata Nabi SAW perbuatan halal yang paling Allah benci adalah cerai. Tapi apakah ini berarti tidak boleh cerai sama sekali? Tidak kan? Karena situasi dan kondisi. Ada orang nggak bisa mempertahankan rumah tangganya nggak mungkin. Tiap hari memar-memar matanya di berantem sama suaminya gitu kan. Gak mungkin dan ini laki-laki memang tidak layak untuk dijadikan suami. Sekalian aja buat ring ya, kalau tiap hari begitu. Berantem jor-joran ya. Saya kadang-kadang dengar kalau kalau ada jemaah saya yang ngelusat ini saya baru dipukul sama suami saya matanya bengkak yang suaminya bilang saya mau pergi kerja istri saya tahan dorong dorongan sama saya nanti istri saya jatuh baru saya pergi kerja ini rumah tangga apa ini Sekalian aja buat ring di situ iklanin ini ajang tinju gitu kan. Ini rumah tangga harus ada ketentraman. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tidak bisa dipertahankan rumah tangga itu. Karena tidak bisa, harus memang ada pemisah. Nah, cerai Allah benci, tapi harus terjadi. Karena kondisi dan situasi. Makanya kalau kita bicara masalah poligami, kita tarik ke bahasan kita. Mungkin ada ibu yang tidak poligami. Ibu merasa tidak sudah cukup, tidak ada sesuatu, suami saya juga tidak butuh apa-apa. Ya sudah, itu kan kondisi ibu ya. Tapi ada orang lain enggak? Emang enggak bisa? Dia enggak bisa. Dianya sendiri enggak bisa. Dia harus. Saya pernah maaf ya bu. Ini bahasa dari beberapa ibu-ibu kepada saya. Ustaz saya tidak bisa melayani biologi suami saya. Saya enggak bisa. Dia bilang gitu terus terang saya enggak bisa karena suami saya ini terlalu ya overload. Suka berlebih-lebihan, bukan berlebihan. Memang dia enggak, dia pun enggak bisa ngontrol sehingga dia kadang-kadang kerja pulang harus berhubungan biologi sama istrinya. Dia bilang, saya kewalahan, gak bisa hadapin. Akhirnya dia bilang, saya solusinya bagaimana Ustaz? Saya suruh suami saya poligami atau saya cerai? Ya saya bilang harusnya poligami. Kalau ibu mau cerai berarti ibu harus mengorbankan perasaan yang sudah 10 tahun bersama-sama. Dan ini hukum Allah dibolehkan. Maka ibu ini mendapatkan solusi. Dan dia menganggap itu adalah satu solusi yang benar. Misal ya, ini kondisional. Itu pengeluhan sendiri. Ada yang mengatakan saya memang sudah cek di dokter, ternyata saya nggak bisa hamil, nggak mungkin. Apakah saya harus mempertahankan ego saya, Ustaz, untuk pokoknya saya begini saja dan ambil anak angkat, atau saya ada solusi lain dalam agama? Saya sempat mengatakan, ibu kalau mau solusi agama, ibu bisa. Suaminya poligami dan ibu menganggap itu saudarinya. Nanti anaknya anaknya ibu juga. Atau memang kalau ibu tidak bisa tahan, ibu mau mengangkat anak angkat, ibu harus izin. Suaminya mau nggak anak anak angkat itu? Karena dia memang jadi sebenarnya e, ibu ibu sebagai ibu anak-anak itu punya hak khidmah ya. Karena sudah melahirkan, sudah semua, ibu akan mendapatkan bakti yang luar biasa. Setiap hamil dapat pahala jihad. Tapi jangan lupa, penisbatan nama untuk keturunan lanjut itu ayahnya. Jadi si laki-laki itu yang lebih butuh keturunan sebenarnya. Itu kan? Ibu butuh melahirkannya, ibu nyusuin, ibu didik dapat pahala. Tapi penisbatan nama untuk jalur keturunan manusia sudah sunnatullah, ke ayahnya. Sebenarnya secara kejiwaan dianya yang lebih butuh. Makanya seringkali mungkin kalau laki-laki ibu jangan marah ya kalau suaminya bilang mau anak lagi dong atau mau hamil lagi atau apa mungkin karena secara kejiwaan fitrahnya begitu. Dia mungkin, ibu mungkin yang merasakan memang saya sakit kalau melahirkan segini. Kamu nggak pikirin ya. Memang, tapi dianya secara kejiwaan, dia bicara secara kejiwaan. Jangan dianggap dia tidak memikirkan keadaan ibu, enggak kok. Karena pada saat ibu melahirkan juga dia coba temenin, dia biayain gitu kan. Dia merasa gembira pada saat sudah hamil, dia berusaha mencarikan sekolah yang baik buat anaknya. Kita bicara yang normal ya, artinya yang berjalan normalnya seperti itu. Jadi memang saya titik beratkan dulu tidak ada egoisme dalam bahasan-bahasan seperti ini dan tidak ada idealis juga. Eh, kita ini tidak ada idealisnya. Jadi harus memang kita lihat ada ada situasi seperti itu. Tidak pernah pengajian saya e, masalah bab pernikahan begini dalam situasi pengajian seperti ini tidak ada yang poligami. Ada saja di antara ibu-ibu yang jalankan, gitu kan. Habis pengajian datang ke saya, Ustaz saya sebenarnya yang sedang menjalani. Bagaimana Ustaz saya menasihati suami saya kalau begini, kalau begini, kalau begini. Jadi memang mereka hadapin. Ada praktisi. Ada memang yang tidak. Gitu kan. Ada memang yang tidak. Jadi kita bicara bagi orang yang sedang menjalaninya. Ya. Baik 1088 وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبع سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya, beliau berdiam dengannya selama tiga hari. Dan beliau bersabda, sungguhnya engkau di depan suamimu bukanlah hina, jika engkau mau, aku akan memberimu giliran tujuh hari. Namun, jika aku memberimu tujuh hari, aku juga harus memberi tujuh hari pada istri-istri yang lain. Gitu kan. Jadi, bukan berarti pembagian, oh kalau perawan tujuh hari, kamu janda, kamu tiga hari, berarti kamu terhina. Kata Nabi SAW bukan itu. Ini hukum Allah. Allah menyuruh saya begini. Kalau kau mau, kau bilang sama saya, ya Rasulullah, saya juga mau tujuh hari. Baiklah, tujuh hari. Berarti setelah ini, kalau ada yang saya nikahi janda lagi, secara otomatis harus tujuh hari juga gitu. Jadi harus diadilkan. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya patokan tiga hari itu tidak harus, gitu kan? Boleh lebih dari tiga hari itu, tetapi dia harus berlaku adil kalaupun dia menambah poligami atau menikah lagi dengan wanita lain dengan menetapkan waktu yang sama. Sama halnya juga kalau ada laki-laki nikah sama perawan, kemudian dia tinggal dengannya tiga hari saja. Sebenarnya kan sunnahnya tujuh hari. Dia tiga hari saja. Maka berarti dan perempuan itu ridho. Maka berarti setelah itu pun dia akan terapkan tiga hari yang lainnya. Seperti itulah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak adanya penghinaan dengan pembagian hari ini. Tapi hukum Allah memerintahkan seperti itu dengan hikmah-hikmah ilahi tentunya. Kemudian dikatakan juga nomor 1089 wa an Aisyah anna Saudata anna Saudata binti Zam'a wahabat yaumaha li Aisyah la uh, li Aisyah wa kana Nabi SAW yaksimu li Aisyah ta yaumaha wa yauma sauda muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Sauda binti Zam'ah Sauda Sauda binti Zam'ah ini uh, ada putnot di bawah ya nomor satu adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah. Jadi waktu Khadijah meninggal, Nabi SAW sempat berbulan-bulan dalam keadaan duda, belum menikah lagi, dan mengurus ya anak-anak beliau yang tujuh orang, gitu kan? Sendirian. Maka para sahabiat merasa kesian dengan Nabi SAW. Lalu mereka menawarkan Lasauda binti Zama yang memang waktu itu janda suaminya meninggal. Ya. Maka Nabi SAW menikahinya. Ia seorang janda ditinggal mati oleh Sakran binti Amr. Suaminya meninggal. Turmudi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Sauda takut ditolak oleh Rasulullah SAW sehingga ia berkata, janganlah engkau menalaku, tahanlah aku dan berikanlah satu hari giliranku untuk Aisyah. Maka Rasulullah SAW melakukannya lalu turunlah firman Allah, فلا junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulha wasulhu Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya atau sebaik-baiknya dan perdamaian itu jauh lebih baik bagi mereka. Jadi kalau misalnya ada orang suami istri bertengkar, Kemudian untuk memperbaiki keadaan bisa dengan negosiasi. Misal, si laki-laki berbuat salah. Lalu istrinya minta cerai. Karena si laki-laki buat salah. Dia sudah minta maaf, istrinya sudah tidak mau. Istri akan mau ridho, misal ini contoh. Kalau dia mau kembali sama suaminya, kalau suaminya siapin rumah sendiri. Ada bab masuk dalam bab negosiasi di sini kalau kau belikan saya rumah, saya tinggal sendiri, saya tidak numpang sama ibu kamu misalnya, maka saya akan kembali. Ini namanya negosiasi untuk islah, memperbaiki, gitu kan? Si suami juga mengatakan, saya akan kembali dengan kamu kalau istrinya salah, tapi dengan syarat akhlak kamu kamu harus ubah, misalnya, gitu kan? Saya tidak mau tinggal sekota lagi dengan orang tua kamu misalnya. Nah, istrinya setuju maka boleh sulah. Nah, Sauda binti Zam'a Imam Turmuzi meriwayatkan sempat punya masalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu tidak dirincikan apa sebabnya, tetapi sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpikir untuk menceraikannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan ceraikan saya, tapi saya akan menghadiahkan malam saya untuk Aisyah ya kan? yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa waktu setelah Sauda binti Zam'ah. Baik, kita kembali ke hadisnya. Terjemahannya dari Aisyah berkata bahwa Sauda binti Zama pernah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Maka Nabi SAW memberi giliran kepada Aisyah pada harinya dan pada hari Sauda muttafaqun alaih. Lebih kuat di sini maksudnya adalah satu hari ya. Satu hari bukan sepanjang hidup. Jadi satu hari. Setiap istri punya hak harinya dia. Dan dia boleh mengatakan sudah nggak apa-apa. Kamu temanin misalnya si fulana gitu kan. Atau kamu datang ke adik saya yang di sana saya nggak usah hari ini karena saya lagi sakit misalnya. Dia menghibahkan itu. Sebagaimana saya pernah sebutkan, saya sebutkan tadi, Sofia pernah buat masalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ribut. Tidak disebutkan juga dalam hadis apa sebabnya, tapi Nabi SAW sempat marah dengan Sofia. Sofia turunan orang Yahudi yang menjadi istri Nabi kan. Tadinya budak dibebasin lalu dinikahi. Lalu Sofia datang mengetuk rumah Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, kalau kau bisa membuat Nabi SAW ridho kepadaku, aku akan menghadiahkan malamku. Malam ini malamku kau pakai, silakan. Maka Aisyah pun pada saat Nabi SAW datang di siang hari itu dalam kondisi Nabi kelihatan punya masalah dengan Sofia. Maka Aisyah mengulurkan rambutnya radhiyallahu anha dan meletakkan padanya wangi-wangian. Lalu duduk di atas paha Nabi SAW. Riwayatnya begitu. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pergilah dari saya karena ini bukan malammu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, itu karunia Allah yang Allah karuniakan kepada siapa yang dia mau. Nah, ini bahasa kiasannya artinya ini saya bisa dapatkan malam ini asal kamu bisa meridhoi Sofia. Maka Nabi SAW pun memaafkan Sofia. Ini keadaan pada saat itu. Ya. Kalau ini nggak usah dibayangkan, karena itu Rasulullah, gitu kan? Lain. <laughs> Baik. Selanjutnya 1090. Ini habis poligami, babnya bab minta cerai. Nyambung ya. Baiklah. Wan Urwah radhiyallahu anhu qal qalat Aisyah radhiyallahu anha ya ibn ukhti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'd fil kasmi min mukthihi indana wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi mimis hatta yablugha lati huwa yaumuha fayabitu indaha rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal lafdhu lahu wa sahahu al hakim sebelum saya baca terjemahan jadi saya ingin menjelaskan dulu ke ibu-ibu ini bagaimana sih poligami yang sehat itu yang pertama poligami yang sehat tidak boleh ada sesuatu yang tertutup Laki-laki kalau dia mau nikah lagi poligami, maka poligami yang sehat adalah melibatkan istrinya dalam poligami itu. Ini kalau misalnya gini, dia coba menjelaskan, dia coba memberikan masukan, dia merangkul dan memberikan memang alasan-alasan argumen yang bisa membuat akal menerimanya. Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Kalau memang Allah mudahkan si istri pertama dan dia sudah sama-sama sepakat untuk menerima wanita lain dalam rumah tangga itu, maka ini akan membuat batu pertama poligami yang sehat. Karena poligami yang mengacau banyak masalah, itu pada saat dia menikah diam-diam si perempuan yang dinikahi pun yang kedua ini memang tahu ini punya istri, tapi dia mau nikah, gitu kan? Kemudian dengan kesepakatan waktunya begini, waktunya begini, nanti saya datang kapan, saya datang begini. Lama-lama nanti dia akan terbawa perasaan juga terganggu. Masa nggak bisa nginap kepada saya satu malam saja? Masa nggak bisa begini? Masa nggak bisa begitu? Nah, padahal dia sudah sepakat dari awal cuma bisa datang di waktu tertentu. Padahal harus berpegang pada sepakat itu ya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini ribut, ini ribut, dan ini kacau semuanya. Kita sekarang menjelaskan bagaimana poligami yang Nabi SAW lakukan. Sampai-sampai istri-istri Nabi sendiri memberikan pengakuan masalah itu. Transparansi di awal pernikahan. Kemudian yang kedua, bagaimana dia adil dalam masalah itu. Sehingga istri yang satu dengan istri yang lain tidak menganggap musuh, tapi menganggap saudarinya muslimah. Saya kasih contoh. Ada satu teman saya di Makassar, ini kasus lapangan ya. Dia menikah, Kemudian dia merangkul istri pertamanya untuk menikah. Dia melakukan poligami karena ini sunnah Nabi. Diberikanlah argumen dia secara pribadi kepada istrinya. Sampai akhirnya istrinya menerima, kemudian menikahlah dengan istri yang kedua ini. Masuk bersama berbaur. Itu sampai di kalangan da'i-da'i kami ya. Waktu itu saya masih mengajar dosen di Makassar. Itu sampai menjadi buah bibir dibicarakan karena e, cara poligami yang sehat ini membuat si istri pertama sama istri kedua betul-betul seperti saudari. Kemana-mana sama-sama kayak sahabatnya pergi kemana-mana sama-sama, kemudian e, sampai waktu istri pertama punya anak, istri kedua juga punya anak. Kalau yang lagi pertama lagi sibuk masak misalnya, maka istri yang kedua yang menyusuinya, gitu kan? Jadi kemana-mana selalu sama-sama dan perusahaan yang dia punya, dia punya konveksi pakaian, itu dia libatkan istrinya. Jadi yang satu menjaga bantu dia pagi, dia lagi ngajar jadi dosen, yang satunya membantu di sore hari. Terus begitu, rumah berdekatan. Jadi selalu ada interaksi di situ yang terjadi. Sehingga memang tidak ada Perasaan kan yang paling sering orang kalau poligami muncul, dia di sana beliin baju baru nggak ya? Dia di sana pakai kendaraan baru nggak ya? Rumahnya lebih bagus nggak ya? Karena dia nggak pernah tahu kan. Tapi kalau semua transparan nih tempat ya jelas. Ini ya makanannya sama, ini saya belikan, ini begini, ini begini, ini jelas semuanya. Maka akan membuat batu pertama yang ditaruh itu kokoh gitu ya. Seperti itu sebenarnya poligami yang sehat. Sehingga memang tidak ada masalah di situ, tidak ada masalah. Kemudian juga sebelum berpoligami memang orang semestinya sudah harus punya program. Jadi bukan poligami terjadi setelah menikah. Jadi misal ada orang memang mau berpoligami, laki-laki mau poligami atau perempuan itu siap menerima poligami. Memang dia dari awal sudah niatin dalam hatinya, dia melakukan itu. Contoh kasus. Ada banyak orang-orang seperti para di pesantren gitu kan Memang mereka pada saat menikah dia sudah bahasakan saya orang paham agama, saya akan menjalankan poligami. Kamu bisa terima dari awal istri pertamanya. Oh iya, itu memang kalau perintah sunnah Nabi maka saya siap saja. Udah. Jadi nanti dia melangkah pun dia mengatakan saya akan menikah begini, ini orangnya tolong kamu temuin. Terjadilah interaksi mereka. Ini contoh kasus lapangan ya. Pernah juga terjadi dan sampai sekarang masih ada yang komunikasikan sama saya. Beberapa waktu yang lalu juga ada satu akhwat yang bilang sama saya Ustadz, ini masih gadis, belum nikah. Ustadz apa hukumnya? Jadi dia sering hadir di pengajian saya kalau lagi ada acara di materi sirah sebulan sekali ya. Dia punya nomor HP saya, dia sering bertanya masalah agama. Sekali dia tanya sama saya, dia bilang Ustadz, apa uh, boleh nggak Ustadz kalau saya akan menikah nanti, saya memberikan syarat kepada suami saya untuk menikahi sahabat saya. Dia bilang gitu, pertanyaan dia pribadi. Jadi sebelum menikah memang dia sudah mau menerima itu. Ini akan sangat membantu poligami itu nanti, gitu ya. Jadi ini keadaan begitu. <clears throat> Loh ini benar, memang begitu keadaannya. Maka dia mengatakan begitu ya. Ibu Dina kan sudah jalan lain alamnya. Nah, apa lah. <laughs> Ini orang orang ini memang ada. Saya ingin tunjukkan kalau di lapangan itu ada orang begitu ya. Maka saya bilang itu boleh saja. Malah itu menjalankan sunnah Nabi kalau anda mau silahkan gitu kan. Ada juga seorang akhwat pernah bertanya kepada saya di SMS. Sebenarnya saya tidak tahu kalau itu akhwat ya. Saya kira itu ikhwah, laki-laki gitu. Terus dia bilang sama saya, Ustaz apa hukumnya laki-laki menikahi wanita ya, tiga orang sekaligus? Saya tanya, saya bilang hukum syar'inya asal akadnya terpisah, saksinya terpisah, maksudnya masing-masing akad selesai dengan maharnya, akad yang lain, akad yang lain itu boleh secara syar'i. Terus saya sempat tanya, kenapa akhi bertanya begitu? Apa masalahnya gitu kok? Tiba-tiba ada pertanyaan begini, dia bilang tidak Ustaz, saya seorang akhwat dan saya punya dua orang sahabat, sama-sama lagi kuliah, kami sepakat untuk dibawa naungan satu suami. Ada begitu. Ya. Jadi, sebentar. Yang saya bahasakan di sini maksudnya adalah tadi, kembali ke masalah egoisme ya. Kita jangan jangan sangat idealis. Misal ibu suka baju merek tertentu atau merek mobil tertentu, kita sangat fanatik dengan itu. Kadang-kadang kita kalau lihat orang lain pakai baju merek lain atau pakai tas merek lain atau pakai mobil merek lain, kenapa kok pakai itu? Itu idealis namanya. Loh, dia sukanya itu. Kita pakai mobil Honda, dia sukanya misalnya mobil yang lain, Toyota. Ya sudah dia haknya dia gitu. Kita jangan idealis itu. Kita boleh merasa nyaman, oh kalau saya sih saya cocok begini. Ya sudah, kitanya. Jangan ditarik orang lain gitu kan. Karena ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita suka. Atau dia mau jalankan warna, dia mau milih warna yang dia suka. Dia suka makanan yang dia suka. Dia suka negara dan cuaca yang dia suka. Ya haknya dia. Jangan kita e, fonis orang, oh kamu salah, maksudnya gini loh yang enak. Itu nggak boleh kan gitu. Karena memang ada orang memang begitu, kejiwaannya dia sudah masuk dalam benak dia, oh poligami itu baik, ya sudah saya mau jalankan. Hak dia, gitu kan? Oh saya enggak, saya monogami, saya merasa ini lebih cocok. Ya sudah, hak dia juga. Tidak boleh satu sama lain saling menyalahkan, gitu kan. Jadi pada saat saya ceritakan contoh kasus lapangan, berarti Allah dengan kemahadilannya menetapkan sebuah hukum, dan itu berarti ada manusia yang mengerjakannya. Ada manusia yang mengerjakannya gitu kan. Dan itu memang ya hal yang kita temukan di lapangan. Baik, saya bacakan sekarang terjemahannya. 1090 dari Urwa, Urwa bin Zubair. Ini Urwa keponakan Aisyah radhiyallahu anhu ajmain berkata, "Wahai anak saudara perempuanku, Urwah bin Zubair ini ibunya bernama Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma sama Aisyah bersaudara radhiyallahu anhum majma'in. Rasulullah SAW tidak mengistimewakan sebagian kami atas sebagian yang lain. Kalimat ini penting tapi ini bab bagi laki-laki ya. Dia tidak boleh mengistimewakan sahabat dari kalau dia poligami memang dia harus sama. Jadi istrinya semua tahu, ini orang kalau pulang kantor bawa makanan kreseknya sama itu akan menutup pintu-pintu syaitan yang menganggap yang lain dilebihkan. Dia kalau beli pakaian, emang dia beli pakaian nilai pakaian, ini sama. Gitu. Emang seperti itu, ini sama pakaiannya. Gitu kan. Apa sajalah, sehingga memang yang satu tidak, oh sudah saya, saya sudah tahu suami saya nggak mungkin mengistimewakan yang lain. Walaupun ini lebih tua, ini lebih muda, nggak ada perbedaan satu sama yang lain. Sehingga tidak ada masalah di situ ya. Aisyah sempat mengatakan, memang Nabi SAW tidak pernah mengistimewakan sebagian kami atau sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggal bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya. Jadi lalu beliau bermalam dengannya. Jadi Nabi SAW tidak menggauli istrinya di siang hari. Beliau tidak menggauli di siang hari. Jadi beliau datang, nanya kebutuhannya apa, apa segala hal yang dia ingin sampaikan, ada yang dia mau curhatkan. Semua dipenuhi oleh Nabi SAW itu di siang hari. Dan beliau tidak memberikan hubungan badan. Dianggap hubungan badan itu hak orang yang punya mabit. Nanti malam hari baru dia menggauli istri yang punya waktu giliran itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dan lafadznya menurut Abu Daud hadis ini sahih menurut Hakim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kalau poligami sehat itu adalah pada saat suami tidak membeda-bedakan, tidak membeda-bedakan. Jadi memang dia di sini coba ya memberikan segala sesuatu berusaha semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, gitu kan. Dia membagi dengan baik gilirannya, waktunya dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siang hari pun berusaha untuk mendatangi karena memang kondisi ummahatil mu'minin itu tempat rumah mereka bersebelah-sebelahan. Berdekat-dekatan. Kecuali Maria Kiptia yang agak jauh di pinggiran kota Madinah. Tapi yang lainnya semua adalah berdekatan. Sehingga Nabi SAW mudah menjangkaunya. Ya. Ini yang dijelaskan nomor hadis 1090. Baik 1091 wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat karena Rasulullah SAW idza shallal asra dakhala ala nisa'i thumma yadnu minhunna. Menurut riwayat Imam Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah yang paling banyak menceritakan tentang keadaan rumah tangga itu karena memang mereka mengalaminya. Apabila Rasulullah SAW sholat asar, beliau ber, berkeliling ke istri-istrinya kemudian menghampiri mereka. Artinya nah, menanyakan, memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Jadi ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pun membagi di siang hari. Ya. Nanti terakhir saya berbagi kisah-kisah yang lain ya. Kita jelaskan dulu hadisnya nomor 1092. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradhihi alladhi mata fi aina ana gadan yuridu yawma Aisyah فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان fi baiti Aisyah muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya ketika beliau sakit untuk eh, sakit yang parah yang pada saat itu beliau meninggal. Di mana waktu saya hari ini? Besok, di mana waktu saya besok gitu. Dan pada saat itu Nabi SAW ingin ya waktu untuk besok itu pada saat beliau wafat ya karena beliau diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala masalah wafatnya dan beliau ingin sekali wafat di, di waktu giliran Aisyah dan istri-istri yang lain akhirnya kena memahami itu mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapapun yang dari kami yang gilirannya besok maka akan mengalah dan memberikan kepada Aisyah. Maka beliau pun berdiam di tempat Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini hadis berarti seorang laki-laki boleh ya, datang ke memabit minap di rumah istri yang lain kalau istri yang punya hak memberikan waktunya. Dua hadis yang terakhir 1093 wa anha qalat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adara safaran aqra baina nisaihi fa'ayyatahunna fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'aha atau ma'ahu muttafaqun alaih. Dia berkata Rasulullah SAW bila ingin bepergian beliau mengundi antara istri-istrinya maka siapa yang undiannya keluar beliau keluar bersamanya muttafaqun alaih kalau safar kalau perang apa saja keluar dari Madinah beliau mendatangkan nama-nama istri-istrinya kemudian eh, mengundinya Siapa yang namanya jatuh berarti menemani Nabi SAW dalam safar. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa yang poligami dia harus menggilir atau eh, dia harus mengundi nama-nama istrinya untuk safar. Kalau misal dia memilih salah satu istri tanpa mengundi, itu tidak berdosa, tetapi dia harus bisa membuat yang lainnya yang tidak diajak itu untuk ridho. Misal gini, dia mau pergi ke Malaysia atau dia mau pergi ke Singapura, ke luar negeri dia akan membawa istri pertamanya. Istri keduanya nggak di, nggak nggak di nggak diundi namanya. Tiba-tiba aja dia belikan tiket langsung dia berangkat, gitu kan? Kalau dari uang dia pribadi bukan sebuah program, bukan program e, kerja atau apa yang memang sudah disiapkan, maka dia harus membuat istri yang keduanya ridho. Ridhonya itu dengan cara bisa nilai tiket pesawat diberikan kepada dia atau dia bepergian dengan nilai perjalanan yang sama, nilai yang sama di waktu yang lain. Karena di sini syaratnya adalah dia mengundi sebenarnya semestinya harus begitu. Kalau mengundi nggak ada kewajiban untuk membayar. Tapi kalau dia tidak mengundi maka dia punya kewajiban untuk membayar dan ridho. Karena bab keadilan adalah bab yang pertama dalam masalah poligami itu. Baik yang terakhir 1094. <clears throat> Wan Abdullah bin Zam'a radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldal ab Rawahul bukhari Hadis ini sebenarnya dimasukkan oleh penulis dalam bab poligami karena ada laki-laki yang tidak memahami bagaimana bermuamalah dengan istrinya. Maka dikatakan Abdullah bin Zam'a berkata Rasulullah SAW bersabda Janganlah seseorang diantara kamu memukul istrinya seperti yang memukul budak Diharamkan memukul istri Mukul wajah, <clears throat> menarik rambut, menendang Itu semua diharamkan, tidak dibolehkan Kalau dia nusyud dia sampai memang membangkang hukum agama tidak dijalankan, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau menjalankan kewajiban-kewajiban, maka dia boleh dipukul tapi ghairu mubarrah. Tidak boleh berbekas. E, sebagian ulama mengatakan dari telunjuk dipukulkan ke tangannya atau kayu siwak. Kalau dia tidak mau maka khiar di sini. Yang kita bahas, bahas bab khiar dulu, boleh milih dipertahankan atau diceraikan, gitu kan? Tapi tidak boleh sama sekali laki-laki tidak punya hak untuk memukul istrinya seperti memukul seorang budak. Artinya di sini ibaratnya adalah marah, ya, pukul sembarangan. Ini semua tidak boleh. Baik dia dalam keadaan monogami atau poligami. Ya. Inilah bab kita masalah mukasama. <clears throat> saya akan menceritakan ke ibu-ibu sebenarnya bukan masalah menceritakan masalah saya pribadi ya. Tapi saya mau menceritakan ini karena memang saya praktisi. Saya poligami bu. Saya menikah lebih dari satu orang. Sebentar. Enggak, saya ceritakan. <clears throat> saya berikan gambaran. Istri saya yang pertama itu mu'allaf, orang Cina masuk Islam. Gitu kan. Dan itu masuk Islam dari Katolik. Gitu kan. Alhamdulillah dia masuk Islam karena dia membaca surah Maryam, kemudian dia masuk Islam di tangan saya sendiri. Pada tahun 1999. Lalu kemudian saya menikah dengan dia. Mulai dari dia belajar agama Islam, gitu kan? Alhamdulillah Allah karunia saya dua, dua, dua, dua orang anak dari situ dan Sementara saya berumah tangga dengan dia, dia belajar Islam terus sampai hari pertama dia masuk Islam yang tadinya tidak pakai jilbab. Itu dia sempat tanya kepada saya, saya masuk Islam dan pada saat itu saya akan menikahi dia. Memang saya bilang kalau masuk Islam ya sudah. Kalau sudah masuk Islam, saya akan menikah. Ya. Dalam kondisi memang saya belum tahu masalah yang lalu-lalunya, tapi dia sekarang saya lihat masuk Islam gitu kan. Maka dia tanya, pakaian apa yang terbaik dalam Islam? Saya bilang menggunakan jilbab dan jilbab itu seperti ini. Ya saya berikan gambaran e, gambaran pakaian jilbab itu seperti ini. Lalu kemudian dia pun pergi membeli langsung menggunakan pada saat itu tahun 99 masih di Indonesia belum ada yang pakai jilbab besar gitu. Dia pergi ke satu toko, kemudian dia beli beli itu, kemudian saya datang e, malamnya saya akad nikah. Dan saya, dia sudah menggunakan hijab dari mulai hari itu sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah terlepas masalah hijab itu. Bahkan dia sendiri dalam kondisi mu'alaf pakai cadar, bukan dari saya. Dia sendiri yang tanya saya apa hukum agama jilbab yang paling baik apa sih? Jadi dia sering konsultasi masalah agama, selalu bertanya kepada saya. Sampai akhirnya alhamdulillah dia pakai cadar sendiri, dia belajar agama, saya masukkan dia ke sekolah Islam, sekarang ikut program tahfidz Quran dan banyak yang berjalan. Bahkan saya temukan dia dibandingkan dengan istri saya yang lain, itu lebih gencar dalam menekankan masalah agama. Sampai anak saya yang pertama namanya Nusaiba, perempuan, sekarang kelas 1 SMP ya. Alhamdulillah sudah balik kemarin. Itu dia sendiri yang tekankan. Dia bawa pakai mobil, diantar ke tempat tahfidz Quran. Dia sibuk dengan itu. Jadi apa yang dia tidak bisa lakukan, anaknya harus dilakukan. Dan saya bersyukur dengan itu ya. Alhamdulillah. Dalam masalah poligami, ini keadaan saya ya. Istri saya itu bernama Fatimah, semoga Allah jaga. Dia selalu yang ribut dengan saya. Dia selalu bilang sama saya, kenapa nggak poligami? Kenapa nggak nikah? Kenapa nggak terapkan hukum agama? Selalu. Ini bahasa saya pribadi ya, saya membahasakan ini bukan untuk menceritakan rumah tangga, tapi saya menghadapinya, saya praktisi. Ternyata <clears throat> dia terus yang ribut sama saya, dia menyampaikan, kenapa belum menjalankan, kenapa belum menjalankan, kenapa belum menjalankan terus. Bahkan dia sering tawarkan kepada saya, ini ada teman saya, ini ada teman saya, ini ada teman saya, gitu. Saya mengatakan sebentar, saya masih punya pekerjaan ini, saya masih begini. Jadi <clears throat> terjadi itu, dan saya alami. Sampai hari ini Ya, sampai hari ini ada ada orang-orang yang dan saya memang berbagi apa adanya dan yang saya lakukan apa yang Nabi SAW ajarkan. Mereka sudah tahu, saya kalau beli sesuatu pasti sama. <laughs> Mungkin beda warna, mungkin beda jenis, tapi nilainya sama. Jadi mereka tahu saya kalau bawa sesuatu itu tidak pernah ada perbedaan. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali, tidak ada yang tertutup, semua transparansi, semua saya lakukan dengan keadilan dan saya jalankan, saya bangunkan ya persaudaraan itu. Pada saat Fatima datang ke Jakarta, gitu kan, dan istri saya ada bersama saya di Jakarta sekarang ini, itu saya suruh jemput, silakan. Ini kunci mobil, kamu jalan jemput, pergi sama-sama deh, mau kemana gini. Dan ya mereka jemput, mereka komunikasi, jalan sama-sama, akhirnya pulang, sama-sama hidangkan makanan. Dan saya alami itu. Saya sendiri tidak pernah merasakan pada saat itu, oh iya ya, saya harus bedain yang ini atau yang ini enggak. Perbedaan umur pun sangat jauh, gitu kan. Perbedaan umur antara istri saya yang pertama dengan yang yang kedua ini itu perbedaannya setengah umurnya. Tapi tidak pernah ada permasalahan yang mereka hadapin. Saya depan mata sendiri sering lihat gitu. Mereka kirim-kiriman hadiah. Memang yang satu tinggal di Makassar, yang satu tinggal di Jakarta ya. Tapi mereka selalu kirim-kiriman hadiah. Kalau saya berangkat ke Makassar sudah tahu. Istri saya yang pertama siapin, eh, yang kedua ini siapin kepada saya di koper barang-barang saya. Kemudian ini ya buat kakak, buat kak Fatima yang ini saya kasih. Kirim makanan, kirim tas, kirim macam-macam. Ya udah jazakillahu khair. Sana juga kalau saya pulang dikasih hadiah, dikasih ke sini. Saya tidak kalau saya pribadi, saya tidak menemukan ada masalah, gitu kan? Dan saya melihat alhamdulillah Allah memberikan orang-orang yang di sekitar saya bisa sejalan dengan saya. Saya tidak mengajak semua muslimah untuk melakukan hal seperti itu, tapi saya mengatakan saya saya menjalannya tidak mendapatkan kendala. Sekarang malah mereka yang berbicara dengan saya ini, Rupanya ada satu orang uh, akhwat yang berkenalan sama istri saya istri ini Kemudian mengatakan kalau suruh saya menikah. Terus mereka yang bilang, sekarang ini Fatimah hampir setiap kali kalau saya telepon ke Makassar. sudah nggak apa-apa nikah sama itu saja. Nikah sama itu. Terus saya dirayun sama dia. Sebentar, saya masih banyak utang, mau dibayar dulu. <laughs> saya bilang gitu. Tapi dia terus saja berbicara. Saya, saya ingin berbagi ke ibu ini kalau ada orang-orang yang hidup seperti itu. Ya. Bukan menceritakan. Saya tidak di pengajian lain saya tidak pernah cerita seperti ini ya. Tapi karena ini ada babnya, maka saya ceritakan seperti itu. Sampai saya kadang-kadang bilang sama istri saya sekarang, kamu harus belajar banyak dari Fatim. Bagaimana mu'allaf bisa menerima hukum-hukum Allah? Saya kalau bangun malam, di rumah di Makassar, saya bangun dia lagi sujud, sholat tahajud. Lebih dulu dari saya bangun, gitu kan. Jadi ada kegiatan agama yang banyak sekali dilakukan sama dia yang mungkin yang lain tidak kerjakan. Ternyata memang ada kekentalan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dari awal membuka hati untuk hukum Allah itu terjadi, gitu kan? Terjadi dan saya alamin sampai hari ini Allah jadi saksi selalu dia ingatin saya. Berhubungan dengan apapun, kalau saya lagi ketemu, kalau ini selalu ngobrol sama saya. Ini kapan, ini kapan. Masalah poligami itu selalu ditekankan sama dia. Saya juga tidak tahu apa alasannya. Kalau saya bilang insya Allah nanti, mudah-mudahan Allah mudahkan lah. Yang penting saya tidak mau ada masalah sama kamu dan juga ada masalah sama ada istri saya yang Nelly bersama sama saya sekarang juga sama Nelly nggak boleh ada masalah. Kalau kalian semua sudah tidak ada masalah baru kita jalan lagi. Tapi sekarang berikan saya kesempatan untuk mengatur administrasi yang ada rapi segala gitu. Seperti itulah. Yang jelas saya coba tidak ada tidak yang tertutup, semuanya terbuka dan semuanya saya lakukan dengan keadilan semampu saya dan saya selalu bilang sama mereka, kalau saya salah dalam pembagian, saya salah dalam nafkah, maafin saya ya. Karena saya tidak tahu ini hisab hari kiamat ada. Tapi kalau kalian punya hak belum saya kasih sampaikan, saya akan lakukan. Jadi saya coba hidupkan suasana itu di rumah. Alhamdulillah saya merasakan ada kehidupan yang berjalan. Dan saya temukan kasus yang berbeda dengan orang-orang lain. Ada teman-teman saya yang poligami tapi sembunyi misalnya. Pada saat dia sembunyi ternyata kendala besar yang terjadi. Jadi dia nanti sibuk, mau bagi waktu akhirnya bohong gitu kan. Mau begini, saya ceritakan sama dia, pengalaman saya akhirnya tidak begitu. Kalau antum transparan, malah saya pada saat mau berangkat ini kasih hadiah, ini mau pulang ini kasih hadiah. Mereka merasa ada ada sesuatu, ada kehidupan memang di situ. Inilah kehidupan saya. Ya. Seperti itulah kurang lebih yang pengalaman yang saya alami ibu-ibu sekalian dan saya bercerita ini bukan karena ingin menceritakan rumah tangga sekali lagi tapi coba memberikan wacana saya termasuk praktisi yang terjadi dan istri saya tidak mempunyai kendala gitu. Saya terus terang tidak menemukan kendala dari mereka pribadi ya, apalagi dari saya gitu. Tidak ada. Mungkin karena coba kita niatkan dari awal karena ibadah, kita niatkan dari awal memang ini uh, ya menjalankan rumah tangga itu dengan seperti apa sih agama? Enggak mungkin Allah hal itu salah, gitu kan? Enggak mungkin. Tinggal kita yang harus belajar ya. Dan saya temukan itu tidak ada masalah. Kalau saya pribadi tidak menemukan masalah. Jangan suka dikorek-korek kalau <laughs> kalau nggak ada masalah jangan dibuat masalah. Sekarang Ustaz baru dua, kalau tiga bagaimana ya? Itu urusan nanti Allah atur. Kan? Allah alam, saya tidak tahu. <laughs> Insya Allah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Baik, bolehkah uh, seorang suami yang berpoligami uh, tidur bersama dengan dua orang istrinya seranjang? Gitu. Hukumnya boleh atau enggak? Termasuk dalam masalah ini adalah bolehkah berhubungan biologis gitu kan? Iya. Maka itu tidak boleh dalam syari. Yang saya tahu tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggabungkan istrinya di satu ranjang. Dan saya pernah menegur salah satu praktisi poligami karena dia terapkan itu. Dia bilang sama saya, dia bilang bang, dia bilang saya ini, dia punya dua orang istri. Dia bilang saya kalau malam Jumat saya sering gabungkan istri saya. Kami tidak berhubungan biologis tapi tidur seranjang sehingga ukuannya terjalin. Saya dengarkan, tapi itu nggak pernah sunnahnya, nggak boleh malah. Jadi kan tidak boleh sama sekali. Khusus masalah biologi sudah dibolehkan. Baik istri lain ataupun anak-anak yang mengetahuinya gitu kan. Jadi yang saya tahu tidak boleh dan inilah hikmah daripada menggilir malam sehingga masing-masing punya hak. Jadi tidak boleh. Itu biasanya orang karena terpengaruh masalah film-film dan seterusnya itu tidak dibenarkan. Baik ada yang lain? Sudah tidak ada? Alhamdulillah. Hah, silakan. <laughs> Ada pertanyaan? Kapan undangannya nih? Kita mau tunggu undangannya Ibu Dina. Khairan insya Allah. Nggak, makanya gini. Kalau ibu-ibu mau konsultasi, mau komunikasi, komunikasi pada orang-orang yang, kalau misal gini ya, kita mau bisnis, ibu mau bisnis, uh, misal mobil. Kalau ibu mau sukses, ibu bagaimana caranya? Ibu bicara sama orang yang bisnis mobil, gitu kan? Maka kita akan tahu ilmunya, tahu pasarannya, tahu dari mana dia ambil agen-agennya, bagaimana cara jualnya, kita jadi ngerti. Gitu kan? Nah kalau mau cari informasi apapun harus informasi kepada bidangnya. Masalah poligami harus bicara dengan orang yang poligami itu, walaupun kita tidak jalankan. Jadi kita tahu, oh iya ternyata seperti ini nih, walaupun kita belum menjalankannya, sehingga kita tahu gambarannya. Tapi kalau kita bukan pedagang mobil. Ini ada lima orang nih berteman. Semua bukan pedagang mobil, tapi mau masuk ke mobil. Tapi masing-masing kasih pendapat. Nggak ada, nggak ada ilmunya. Gitu kan? Lebih baik begini, lebih baik begini. Mereka tidak punya ilmu, maka akan berputar di situ-situ yang tidak mungkin benar, pasti salah. Kalau kita ambil informasi dari sumber yang benar, maka insya Allah akan baik. Sudah? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. menjelaskan ini menjadi beda. Eh, tapi dia punya masalah dengan Tapi masalah itu eh, ya. nah, mau menikah dengan Awalnya kan kalau kita bilang tadi kalau ini dengan awal yang baik awalnya tidak baik gitu maksud saya. Nah, ketika dia mau menikah sudah ditentukan hari, baru dia berpikir Jadi memang e, begini Bu, mulailah membangun rumah tangga bukan dengan menceritakan masalah, itu dulu. Jadi walaupun bukan poligami ya, ibu mau nikah dengan seorang laki-laki atau laki-laki mau nikah sama perempuan, kalau begitu dia mau kenalan atau ta'aruf yang diceritakan masalah, lebih baik jangan nikah sama orang ini. Karena berarti orang ini sudah mulai hidupnya dengan masalah, untuk apa nih? Orang kalau mau menikah, ya memang prestasi apa yang ada? Bukan masalah permasalahan. Masa orang belum jadi istrinya sudah dilibatkan dalam permasalahan atau belum jadi suaminya sudah harus memecahkan permasalahan dia? Itu nggak benar semuanya. Itu sebenarnya sudah satu indikasi yang mesti dihindarin kalau mau sehat ya. Kalau dia mau menikah, si laki-laki ini semuanya idealnya dia kalau mau menikah dia bicara apa adanya. Saya mau menikah dengan kamu karena saya suka. Memang apa adanya, gitu kan? Baik, saya mau menikah. Tapi saya dia secara sehat. Kalau boleh kami sehat, dia tidak tidak melangkah kecuali sudah menjelaskan pada istrinya, dia merangkulnya. Sering ada laki-laki bilang sama saya, ustadz gimana caranya merangkul istri? Mungkin dia nolak. Dan nah, saya bilang, jadilah perayu yang andal. Gitu kan? Dia harus bisa menjelaskan pada istrinya, argumentasinya harus jelas. Gimana caranya kalau kita mau pindah rumah atau mau beli sesuatu, bisa membuat pasangan kita mau menerima apa yang kita inginkan dengan menjelaskan. Kalau alasannya masuk akal pastilah bisa semestinya ya. ya jadi itu itu itu poin dulu. Poin yang lain saya sarankan ibu jangan terlibat. Ibu-ibu yang ini jangan terlibat kecuali ibu diminta saran. Karena gini, kita tidak pernah tahu apa alasannya. Ibu biar kasih saran seribu, kalau orang sudah saling suka, susah. Ya, gitu. Atau mungkin saran kita salah, Akhirnya nanti mereka bisa menyalahkan kita, buktinya saya disarankan, buktinya saya dilarang, buktinya saya begini. Jadi panjang. Lebih baik jangan terlibat kecuali kita diminta saran dalam segala hal. Dalam segala hal. Apapun ibu nanti kalau ditanya, menurut kamu gimana ya? Ya sudah, kalau menurut saya begini. Jadi jangan orang belum ceritain kita sudah menghakimi. Ada temannya baru taruh HP, kenapa kau beli HP merek itu? Gak ada hubungannya, dia sudah pakai HP itu terserah dia gitu kan. Diminta saran baru. Nah, saya sarankan ibu jangan terlibat sama teman-teman untuk mengatakan kepada orang yang akan menikah yang jadi istri kedua ini, kamu jangan rusak rumah tangga orang. Itu lebih baik jangan. Kalau kita diminta saran baru kita kasih berikan saran. Misal kita berikan saran, saran saya lebih baik kamu kasih syarat kepada calon suami kamu ini supaya memang bisa berkenalan, bisa membuka diri dengan dia bisa komunikasi dengan istri dia yang pertama itu. Lihatlah, terjalin dah hubungan. Kena, oh ini bukan cuma sekedar nikah terus biologis, ini bukan cuma sekedar itu nih. Ini panjang rentetannya. Anak-anak semua dari istri ini kan punya ini eh, bersaudara, satu nama ayah. Ada hukum warisan di antara mereka. Ingat dalam warisan orang seayah dan si ibu itu hukumnya sama. Ini kan seayah semua ya. Jadi mereka punya hukum nasab di antara mereka ini nggak boleh sembarangan ini. Makanya menjalinnya harus sehat. Saya sih selalu sarankan kalau yang orang praktisi itu mereka harus menjalankan dengan sehat. Ya, dengan cara melibatkan pasangan yang dulu gitu kan. Dan insya Allah sih umumnya biasanya orang karena menolak itu karena belum punya ilmu atau memang permasalahannya karena memang dia tidak ada hajat untuk itu. Dan sesuatu yang mendesak. Misalnya laki-laki memang syahwatnya lemah, dia sendiri nggak bisa penuhin istri pertama lalu dia mau nikah, ini kan nggak nyambung gitu, nggak mungkin. Contoh kasus ya, Maksudnya kan dia bisa memberikan argumentasi apa alasan kamu nih. Alasan saya karena ini, karena ini, karena ini, karena ini kan jelas gitu. Jadi itu insya Allah akan akan lebih baik. Jadi saya sarankan bu ya, kalau bisa kalau diminta saran baru ibu sampaikan, kalau enggak jangan, lebih baik jangan. Ya. Insya Allah, karena kan kalau saya pribadi, ibu tanya saya pribadi, saya faham agama dan Allah memerintahkan untuk memiliki empat orang istri. Maka saya bilang sama istri-istri saya, saya akan niat untuk mengerjakan poligami sampai lengkap. Kalau Allah mudahin, kalau saya meninggal sebelumnya saya minimal dapat pahalanya, gitu kan. Hanya untuk itu. Tidak ada tujuan lain insya Allah. Jadi kalau dikatakan kenapa ya itu masalah kebutuhan pribadi maksudnya ya kalau saya lihat sih saya lebih cenderung ke agama bu ya saya sih sekarang alhamdulillah sudah tidak tidak kurang gitu ya tapi saya melihat Ya kalau Allah dan saya tidak tahu kenapa lisan mereka mengucapkan bukan cuma Fatimanya bahkan Nelinya dan seterusnya. Jadi memang mereka yang mengatakan itu. Ya. ya. Kalau izin nggak ada hukum syar'inya. Tetapi di sini saya bilang tadi pondasi bangunan akan kuat kalau diahnya memang melibatkan. Pasti akan ada masalah dengan istri pertama kalau dia tidak sampaikan, pasti. Namun karena orang akan merasa kok kenapa kok diam-diam di belakang saya dan seterusnya. Minimal ribut, kan itu jadi tidak baik. Jadi harus bisa berdoa, menyampaikan, e, menasehati, ya, eh, memenuhi apa yang kurang, gitu. Terus begitu. Oh, Insya Allah. Baik, ada yang lain? Tidak usah tanya saya lagi lah, bahas yang lain. <laughs> Iya, makanya saya sudah sepakat. Saya saya sudah memberikan Iya, jadi adil itu kan kesepakatan. Ya, saya memang sumber dakwanya dan sumber pekerjaan rezeki di Jakarta. Maka saya sudah membahasakan kepada Fatimah, saya akan datang sebulan sekali atau dua bulan sekali. Maka dia mengatakan tidak masalah, nggak ada masalah. Dan karena anak-anak sudah sekolah dan sekolahnya sudah sangat bagus di sana. Saya tidak temukan sekolah sebagus itu di Jakarta. Ya, dan di Makassar juga ada ayah saya, ada saudara-saudara saya, kuburan ibu saya di sana. Saya kan sering datang kan. Ya, seperti itulah keadaan. Coba tanya masalah lain lah kok saya. <laughs> ada lagi? Sudah nggak ada? Alhamdulillah. <laughs> Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah. Ya, semoga empat cukup insya Allah. Gak boleh. Maksimal. Nabi lain. Itu namanya khususia. Jadi Nabi Muhammad SAW ada hal-hal yang khusus buat beliau. Menikah lebih dari empat istri. Beliau puasa bersambung. Tidak tidak tiga hari baru berbuka puasa. Itu khas untuk beliau. Beliau kalau sakit itu double sakitnya. Nabi SAW kalau sakit, jadi kalau flu itu double dari flu manusia biasa. Makanya beliau mengatakan saya diberikan cobaan lebih daripada kalian dua kali lipat. Memang sudah nabi-nabi begitu. Enggak, enggak. Kalau sakaratil maut itu bukan sakit kok. Jadi sakaratil maut itu bukan maksudnya mautnya menyakitkan, bukan. Jadi sakaratil maut itu istilah proses keluarnya ruh dari jasad, gitu kan? Dan nah, itu tidak sakit, itu bukan sakit. Enggak, enggak. Nah, orang yang sakit itu orang yang bermaksiat dengan orang yang kafir. Maaf Bu, yang di belakang kameranya jangan ditutup ini. Gitu. Iya, ber, jadi ya, Nabi SAW pernah meminta kepada Aisyah radhiallahu didatangkan seember air. Lalu beliau mengambil air tersebut lalu mengusap wajahnya sambil berkata innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya mati itu punya sakarat, maksudnya punya e, jedah waktu yang menegangkan karena ditunggu. Ya orang kan gitu ya iya, mirip ke situ lah mungkin ada ketegangan dalam menunggunya tapi bukan berarti kalau orang meninggal lalu sakit enggak karena ada hadis Bukhari begini Bu. Jadi kata Nabi SAW e, Siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Sebentar. Lalu kata waktu Nabi SAW sebutkan hadis itu tiga hari sahabat ketakutan semua. Pada nangis gitu kan. Mereka faham maksudnya. Aisyah pun termasuk dan istri Nabi yang lain semua ketakutan. Sampai waktu Nabi datang ke giliran Aisyah. Aisyah mengatakannya Rasulullah. Terus terang hadis anda ini selama tiga hari mengganggu kejiwaan kami. Apakah kalau seseorang diantara kami takut mati. Berarti dia benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW bukan ahli Aisyah. Kalau seseorang mukmin akan meninggal dunia, kalau kita ini insya Allah mudah-mudahan beriman, itu kan sebelum meninggal dunia akan datang banyak malaikat kepadanya memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Misal ini sholatmu, ini puasamu, ini hajimu, ini sholat kamu dilihatin semua. Lengkap dilihatin semuanya. Maka pada saat dilihatin semua itu dia merasa gembira. Dan dilihatkan ini karena kamu buat ini, ini, ini, ini, ini surga. Kamu masuk surga itu surga itu begini. Gitu kan. Nah, karena dia gembira, maka dia rindu ingin bertemu dengan Allah, mau cepat mati. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Setelah itu baru malaikat maut datang. Nah dengan datangnya malaikat maut, dia sudah tidak rasa lagi masalah proses ruhnya keluar itu. Karena dia sudah sangat gembira menunggu itu. Nah kalau dia orang fasik, orang fasik ini muslim tapi masih belum taubat dan orang kafir, maka mereka eh, apa namanya akan kedatangan malaikat yang membawa berita-berita buruknya Misal ini dosa kamu, ini zina kamu, ini bohong kamu, ini riba kamu, macam-macam. Gitu kan? Dia perlihatkan nih. Maka dia pun takut dan dia benci, tidak mau mati. Dia takut mati itu. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Karena dalam hadisnya dijelaskan orang yang mati akan menghadapi rasa rasa ketegangan kecuali orang yang mati syahid karena dia hanya rasakan seperti gigitan semut gitu kan seperti cuma sepintas yang jelas hadis-hadis tidak ada yang menjelaskan dia akan sakit, menyakitkan. Cuman ketegangan ada menghadapi kematian iya, ketegangan dan kita sudah tahu tadi hadis malah dia gembira kalau dia orang soleh makanya ibu-ibu perbanyak amal soleh karena itu nanti akan disampaikan sebelum wafat enggak enggak enggak ada enggak ada itu nggak benar. Ya ada mana ada sakaratil maut lebih sakit daripada pedang? Enggak mungkin. Enggak. Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak itu enggak benar. Enggak. Kan itu mati itu adalah proses alami di mana Allah berikan kepada kita untuk memisahkan antara ruh sama jasad kita ini. Yang diancam dan merasa sakit itu adalah orang kafir dan fasik. Surah Al-Anfal menjelaskan masalah itu. Ya. Kalau tidak salah di ayat 50-nya ya, yang Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa dhuqu adzabal harik ya kalau kalian melihat kalau kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya pada saat malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir dan orang fasik itu dengan menghantam wajah mereka dan bokong mereka. Jadi memang ada proses pemukulan dari malaikat itu. Maka dikatakan rasakanlah sakitnya api neraka, gitu kan? Seperti itu. Jadi artinya cambukan-cambukan itu memberikan perasaan yang sakit seperti api. Itu ada penceritaan, tapi kalau orang mukmin tidak pernah ada cerita orang mukmin itu akan kesakitan. Orang yang beriman itu nah, malah sebaliknya kita lihat orang beriman banyak meninggal senyum, gitu kan? Kalau sakit itu menyakitkan orang sudah nggak akan melalui kematian itu dan Allah dengan kemahamurahannya ya dia pasti akan sayang dengan hamba-hambanya jadi tidak benar nah, jadi tidak ada Allah alam yang saya tahu tidak ada sakit dalam kematian itu bagi orang beriman kalau orang fasik orang kafir memang ada dalil yang menjelaskan mereka sakit itu pun karena dipukul dipukul oleh malaikat jadi dalam hadis dijelaskan waktu malaikat datang mau mencabut ruhnya Malaikat berkata di ubun-ubunnya, hai jiwa yang busuk keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka dia berantakan di tubuhnya, nggak mau keluar tuh. Nah karena itu mereka dipukul dan ditarik dengan keras supaya dikeluarkan. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon budur lalu ditarik dengan keras. Ada ada ada orang bu. Jadi jadi gini, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memperlihatkan ada orang yang susah, Misal dia tegang, misal dia takut. Tapi itu satu dua orang, nggak semuanya. Ada juga orang beriman yang senyum, ada yang tidak sama sekali. Bahkan ada orang beriman yang mati kebakaran kan. Hangus, nggak kelihatan. Makanya ulama bilang sebenarnya tolong ukur orang itu husnul khatimah atau suul khatimah bukan dari keadaan fisiknya. Bukan dari fisik. Karena Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi waktu ditemukan di Uhud itu berdarah semua karena hidungnya dipotong sama hindun, dadanya dibelah, darah semua sampai Waktu Nabi suruh cari mana Hamzah, sahabat gak kenal kecuali dari bulu burung merpati yang dia taruh di baju perangnya. Baru ketahuan. Maka Nabi SAW menangis terisak-isak waktu melihat keadaan tersebut. Tapi apakah Hamzah su'ul khatimah? Enggak. Dia pimpinan para syuhada. Jadi fisik itu bukan jadi tolok ukur. Kadang-kadang sesekali Allah tunjukkan keajaibannya. Ini orang beriman dia senyum. Nah ini orang kafir dia sakit. Tapi ada orang orang kafir meninggal tidak ada masalah kulitnya mulus, nggak ada masalah. Jadi itu bukan tolak ukur. Tolak ukur dia su'ul khatim atau husnul khatim adalah hadis Nabi yang eh, adalah hadis Nabi yang lain. Kata Nabi SAW, kalau orang, seseorang itu terbiasa dengan sebuah perbuatan, Allah akan menutup hidupnya dengan kebiasaan itu. Jadi misalnya ibu ini suka sekali bakti dengan orang tua selama hidup. Nanti sebelum meninggal itu kita lebih gencar dengan itu. Orang itu suka sodaka, dia akan lebih gencar sodaka. Orang itu suka dakwah, dia akan lebih gencar. Terus begitu amal apa. Kalau dia biasa mabuk, maka dia akan meninggal mabuk tuh. Jadi nanti perbuatan buruk juga begitu. Makanya di situ kita bisa tahu. Enggak, pokoknya seminggu sebelum meninggal ini pasti. Seminggu sebelum dia meninggal kata ulama ini yang merincikan. Kalau diambil daripada hadis ini seminggu kalau mau tahu dia husnul khatim atau husnul khatam dia seminggu sebelum dia meninggal. Perilaku apa yang dia rutin kerjakan? Kebaikan berarti dia baik husnul khatimah. Kalau buruk berarti dia keburukan tuh. Karena yang sudah begitu kalau sebelum meninggal itu Allah SWT akan pandu dia ke perbuatan itu. Ada lagi? Sudah. Baik. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat insya Allah dan Allah jadikan tambahan untuk tambahan amal, ya, amal soleh kita di timbangan amal hari kiamat. Dan semoga orang yang sakit disembuhkan penyakitnya. Semua orang yang terlilit utang dilunasi utangnya. Semua, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah. Semua yang sudah dapat hidayah dan ilmu dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin di Syria, di Palestina, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas.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 Tentu kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an sallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau milih warna yang dia suka. Dia suka makanan yang dia suka. Dia suka negara dan cuaca yang dia suka. Ya haknya dia. Jangan kita e, fonis orang, oh kamu salah, mestinya gini loh yang enak. Itu nggak boleh kan gitu. Karena memang ada orang memang begitu, kejiwaannya dia sudah masuk dalam benak dia, oh poligami itu baik, ya sudah saya mau jalankan. Hak dia, gitu kan? Oh saya enggak, saya monogami, saya merasa ini lebih cocok. Ya sudah, hak dia juga. Tidak boleh satu sama lain saling menyalahkan, gitu kan? Jadi pada saat saya ceritakan contoh kasus lapangan, berarti Allah dengan kemahadilannya menetapkan sebuah hukum, dan itu berarti ada manusia yang mengerjakannya. Ada manusia yang mengerjakannya, itu kan? Dan itu memang ya hal yang kita temukan di lapangan. Baik, saya bacakan sekarang terjemahannya. 1090 dari Urwa, Urwa bin Zubair. Ini Urwa keponakan Aisyah radhiyallahu anhu ajmain berkata, "Wahai anak saudara perempuanku, Urwah bin Zubair ini Ibunya bernama Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma sama Aisyah bersaudara radhiyallahu anhu majma'in. Rasulullah SAW tidak mengistimewakan sebagian kami atas sebagian yang lain. Kalimat ini penting tapi ini bab bagi laki-laki ya. Dia tidak boleh mengistimewakan sahabat dari kalau dia poligami memang dia harus sama. Jadi istrinya semua tahu, ini orang kalau pulang kantor bawa makanan kreseknya sama itu akan menutup pintu-pintu syaitan yang menganggap yang lain dilebihkan. Dia kalau beli pakaian, emang dia beli pakaian nilai pakaian, ini sama. Gitu. Emang seperti itu, ini sama pakaiannya. Gitu kan. Apa sajalah, sehingga memang yang satu tidak, oh sudah saya, saya sudah tahu suami saya nggak mungkin mengistimewakan yang lain. Walaupun ini lebih tua, ini lebih muda, nggak ada perbedaan satu sama yang lain. Sehingga tidak ada masalah di situ ya. Aisyah sempat mengatakan, memang Nabi SAW tidak pernah mengistimewakan sebagian kami atau sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggal bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya. Jadi lalu beliau bermalam dengannya. Jadi Nabi SAW tidak menggauli istrinya di siang hari. Beliau tidak menggauli di siang hari. Jadi beliau datang, nanya kebutuhannya apa, apa segala hal yang dia ingin sampaikan, ada yang dia mau curhatkan. Semua dipenuhi oleh Nabi SAW itu di siang hari. Dan beliau tidak memberikan hubungan badan. Dianggap hubungan badan itu hak orang yang punya mabit. Nanti malam hari baru dia menggauli istri yang punya waktu giliran itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dan lafadznya menurut Abu Daud hadis ini sahih menurut Hakim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kalau poligami sehat itu adalah pada saat suami tidak membeda-bedakan, tidak membeda-bedakan. Jadi memang dia di sini coba ya memberikan segala sesuatu berusaha semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, gitu kan. Dia membagi dengan baik gilirannya, waktunya dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siang hari pun berusaha untuk mendatangi karena memang kondisi ummahatil mu'minin itu tempat rumah mereka bersebelah-sebelahan. Berdekat-dekatan. Kecuali Maria Kiptia yang agak jauh di pinggiran kota Madinah. Tapi yang lainnya semua adalah berdekatan. Sehingga Nabi SAW mudah menjangkaunya. Ya. Ini yang dijelaskan nomor hadis 1090. Baik 1091 wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat karena Rasulullah SAW ida sallal asra dakhal ala nisa'i thumma yadnu minhunna. Menurut riwayat Imam Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah yang paling banyak menceritakan tentang keadaan rumah tangga itu karena memang mereka mengalaminya. Apabila Rasulullah SAW sholat asar, beliau ber, berkeliling ke istri-istrinya kemudian menghampiri mereka. Artinya menanyakan, memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Jadi ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pun membagi di siang hari. Ya. Nanti terakhir saya berbagi kisah-kisah yang lain ya. Kita jadikan dulu hadisnya nomor 1092. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fi aina ana gadan yuridu yawma Aisyah فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه dari Aisyah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya ketika beliau sakit untuk eh, sakit yang parah yang pada saat itu beliau meninggal. Di mana waktu saya hari ini? Besok, di mana waktu saya besok gitu. Dan pada saat itu Nabi SAW ingin ya waktu untuk besok itu pada saat beliau wafat ya karena beliau diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala masalah wafatnya dan beliau ingin sekali wafat di di waktu giliran Aisyah dan istri-istri yang lain akhirnya karena memahami itu mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapapun yang dari kami yang gilirannya besok maka akan mengalah dan memberikan kepada Aisyah. Maka beliau pun berdiam di tempat Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini hadis berarti seorang laki-laki boleh ya, datang ke memabit nginap di rumah istri yang lain kalau istri yang punya hak memberikan waktunya. Dua hadis yang terakhir 1093 wa anha qalat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adara safaran aqra baina nisa'ihi fa'ayyatuhunna fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'aha atau ma'ahu muttafaqun alaih. Dia berkata Rasulullah SAW bila ingin bepergian beliau mengundi antara istri-istrinya maka siapa yang undiannya keluar beliau keluar bersamanya muttafaqun alaih kalau safar kalau perang apa saja keluar dari Madinah beliau mendatangkan nama-nama istri-istrinya kemudian eh, mengundinya Siapa yang namanya jatuh berarti menemani Nabi SAW dalam safar. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa yang poligami dia harus menggilir atau dia harus mengundi nama-nama istrinya untuk safar. Kalau misal dia memilih salah satu istri tanpa mengundi, itu tidak berdosa, tetapi dia harus bisa membuat yang lainnya yang tidak diajak itu untuk ridho. Misal gini, dia mau pergi ke Malaysia atau dia mau pergi ke Singapura, ke luar negeri dia akan membawa istri pertamanya, istri keduanya nggak di, nggak nggak di nggak diundi namanya. Tiba-tiba aja dia belikan tiket langsung dia berangkat, gitu kan? Kalau dari uang dia pribadi bukan sebuah program, bukan program e, kerja atau apa yang memang sudah disiapkan, maka dia harus membuat istri yang keduanya ridho. Ridhonya itu dengan cara bisa nilai tiket pesawat diberikan kepada dia atau dia bepergian dengan nilai perjalanan yang sama, nilai yang sama di waktu yang lain. Karena di sini syaratnya adalah dia mengundi sebenarnya semestinya harus begitu. Kalau mengundi nggak ada kewajiban untuk membayar. Tapi kalau dia tidak mengundi maka dia punya kewajiban untuk membayar dan ridho. Karena bab keadilan adalah bab yang pertama dalam masalah poligami itu. Baik yang terakhir 1094. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري Hadis ini sebenarnya dimasukkan oleh penulis dalam bab poligami karena ada laki-laki yang tidak memahami bagaimana bermuamalah dengan istrinya. Maka dikatakan Abdullah bin Zam'a berkata Rasulullah SAW bersabda Janganlah seseorang diantara kamu memukul istrinya seperti yang memukul budak Diharamkan memukul istri Mukul wajah, <clears throat> menarik rambut, menendang Itu semua diharamkan, tidak dibolehkan Kalau dia nusyud dia sampai memang membangkang hukum agama tidak dijalankan, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau menjalankan kewajiban-kewajiban, maka dia boleh dipukul tapi ghairu mubarrah. Tidak boleh berbekas. E, sebagian ulama mengatakan dari telunjuk dipukulkan ke tangannya atau kayu siwak. Kalau dia tidak mau maka khiar di sini. Yang kita bahas, bahas bab khiar dulu, boleh milih dipertahankan atau diceraikan, gitu kan? Tapi tidak boleh sama sekali laki-laki tidak punya hak untuk memukul istrinya seperti memukul seorang budak. Artinya di sini ibaratnya adalah marah, ya, pukul sembarangan. Ini semua tidak boleh. Baik dia dalam keadaan monogami atau poligami. Ya. Inilah bab kita masalah mukasama. <clears throat> saya akan menceritakan ke ibu-ibu sebenarnya bukan masalah menceritakan masalah saya pribadi ya. Tapi saya mau menceritakan ini karena memang saya praktisi. Saya poligami bu. Saya menikah lebih dari satu orang. Sebentar. Enggak, saya ceritakan. <clears throat> saya berikan gambaran. Istri saya yang pertama itu mu'allaf, orang Cina masuk Islam. Gitu kan. Dan itu masuk Islam dari Katolik. Gitu kan. Alhamdulillah dia masuk Islam karena dia membaca surah Maryam, kemudian dia masuk Islam di tangan saya sendiri. Pada tahun 1999. Lalu kemudian saya menikah dengan dia. Mulai dari dia belajar agama Islam, gitu kan? Alhamdulillah Allah karunia saya dua, dua, dua, dua orang anak dari situ dan Sementara saya berumah tangga dengan dia, dia belajar Islam terus sampai hari pertama dia masuk Islam yang tadinya tidak pakai jilbab. Itu dia sempat tanya kepada saya, saya masuk Islam dan pada saat itu saya akan menikahi dia. Memang saya bilang kalau masuk Islam ya sudah, kalau sudah masuk Islam saya akan menikah. Ya. Dalam kondisi memang saya belum tahu masalah yang lalu-lalunya, tapi dia sekarang saya lihat masuk Islam gitu ya. Maka dia tanya, pakaian apa yang terbaik dalam Islam? Saya bilang menggunakan jilbab dan jilbab itu seperti ini. Ya. Saya berikan gambaran ya, gambaran pakaian jilbab itu seperti ini. Lalu kemudian dia pun pergi membeli langsung menggunakan pada saat itu tahun 99 masih di Indonesia belum ada yang pakai jilbab besar gitu. Dia pergi ke satu toko, kemudian dia beli beli itu, kemudian saya datang e, malamnya saya akad nikah. Kemudian saya, dia sudah menggunakan hijab dari mulai hari itu sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah terlepas masalah hijab itu. Bahkan dia sendiri dalam kondisi mualaf pakai cadar, bukan dari saya. Dia sendiri yang tanya saya apa hukum agama jilbab yang paling baik apa sih? Jadi dia sering konsultasi masalah agama, selalu bertanya kepada saya. Sampai akhirnya alhamdulillah dia pakai cadar sendiri, dia belajar agama, saya masukkan dia ke sekolah Islam, sekarang ikut program tahfidz Quran dan banyak yang berjalan. Bahkan saya temukan dia dibandingkan dengan istri saya yang lain, itu lebih gencar dalam menekankan masalah agama. Sampai anak saya yang pertama namanya Nusaiba, perempuan, sekarang kelas 1 SMP ya. Alhamdulillah sudah balik kemarin. Itu dia sendiri yang tekankan. Dia bawa pakai mobil, diantar ke tempat tahfidz Quran. Dia sibuk dengan itu. Jadi apa yang dia tidak bisa lakukan, anaknya harus dilakukan. Dan saya bersyukur dengan itu ya. Alhamdulillah. Dalam masalah poligami, ini keadaan saya ya. Istri saya itu bernama Fatimah, semoga Allah jaga. Dia selalu yang ribut dengan saya. Dia selalu bilang sama saya, kenapa nggak poligami? Kenapa nggak nikah? Kenapa nggak terapkan hukum agama? Selalu. Ini bahasa saya pribadi ya, saya membahasakan ini bukan untuk menceritakan rumah tangga, tapi saya menghadapinya, saya praktisi. Ternyata <clears throat> dia terus yang ribut sama saya, dia menyampaikan, kenapa belum menjalankan, kenapa belum menjalankan, kenapa belum menjalankan terus. Bahkan dia sering tawarkan kepada saya, ini ada teman saya, ini ada teman saya, ini ada teman saya, gitu. Saya mengatakan sebentar, saya masih punya pekerjaan ini, saya masih begini. Jadi <clears throat> terjadi itu, dan saya alami. Sampai hari ini Ya, sampai hari ini ada ada orang-orang yang dan saya memang berbagi apa adanya dan yang saya lakukan apa yang Nabi SAW ajarkan. Mereka sudah tahu, saya kalau beli sesuatu pasti sama. <laughs> Mungkin beda warna, mungkin beda jenis, tapi nilainya sama. Jadi mereka tahu saya kalau bawa sesuatu itu tidak pernah ada perbedaan. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali, tidak ada yang tertutup, semua transparansi, semua saya lakukan dengan keadilan dan saya jalankan, saya bangunkan ya persaudaraan itu. Pada saat Fatimah datang ke Jakarta, gitu kan, dan istri saya ada bersama saya di Jakarta sekarang ini, itu saya suruh jemput, silakan ini kunci mobil, kamu jalan jemput, pergi sama-sama deh, mau kemana gini, dan ya mereka jemput, mereka komunikasi, jalan sama-sama, akhirnya pulang, sama-sama hidangkan makanan, dan saya alami itu. Saya sendiri tidak pernah merasakan pada saat itu, oh iya ya, saya harus bedain yang ini atau yang ini enggak. Perbedaan umur pun sangat jauh, gitu kan. Perbedaan umur antara istri saya yang pertama dengan yang yang kedua ini itu perbedaannya setengah umurnya. Tapi tidak pernah ada permasalahan yang mereka hadapin. Saya depan mata sendiri sering lihat gitu. Mereka kirim-kiriman hadiah. Memang yang satu tinggal di Makassar, yang satu tinggal di Jakarta ya. Tapi mereka selalu kirim-kiriman hadiah. Kalau saya berangkat ke Makassar sudah tahu. Istri saya yang pertama siapin, eh, yang kedua ini siapin kepada saya di koper barang-barang saya. Kemudian ini ya buat kakak, buat kak Fatima yang ini saya kasih. Kirim makanan, kirim tas, kirim macam-macam. Ya udah jazakillahu khair. Sana juga kalau saya pulang dikasih hadiah, dikasih ke sini. Saya tidak kalau saya pribadi, saya tidak menemukan ada masalah, gitu kan? Dan saya melihat alhamdulillah Allah memberikan orang-orang yang di sekitar saya bisa sejalan dengan saya. Saya tidak mengajak semua muslimah untuk melakukan hal seperti itu, tapi saya mengatakan saya saya menjalannya tidak mendapatkan kendala. Sekarang malah mereka yang berbicara dengan saya nih. Rupanya ada satu orang e, akhwat yang berkenalan sama istri saya, istri ini Kemudian mengatakan kalau suruh saya menikah. Ya kan? Terus mereka yang bilang, sekarang ini Fatimah hampir setiap kali kalau saya telepon ke Makassar. Saudara nggak apa-apa nikah sama itu saja. Nikah sama itu. Terus saya dirayu sama dia. Sebentar, saya masih banyak utang, mau dibayar dulu. <laughs> saya bilang gitu. Tapi dia terus saja berbicara. Saya, saya ingin berbagi ke ibu ibu ini kalau ada orang-orang yang hidup seperti itu. Ya. Bukan menceritakan. Saya tidak di pengajian lain saya tidak pernah cerita seperti ini ya. Tapi karena ini ada babnya, maka saya ceritakan seperti itu. Sampai saya kadang-kadang bilang sama istri saya sekarang, kamu harus belajar banyak dari Fatim. Bagaimana mu'allaf bisa menerima hukum-hukum Allah? Saya kalau bangun malam di rumah di Makassar, saya bangun dia lagi sujud, sholat tahajud. Lebih dulu dari saya bangun, gitu kan? Jadi ada kegiatan agama yang banyak sekali dilakukan sama dia yang mungkin yang lain tidak kerjakan. Ternyata memang ada kekentalan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dari awal membuka hati untuk hukum Allah itu terjadi, gitu kan? Terjadi dan saya alamin sampai hari ini Allah jadi saksi selalu dia ingatin saya. Berhubungan dengan apapun, kalau saya lagi ketemu, kalau ini selalu ngobrol sama saya. Ini kapan, ini kapan. Masalah poligami itu selalu ditekankan sama dia. Saya juga tidak tahu apa alasannya ya. Kalau saya bilang insya Allah nanti, mudah-mudahan Allah mudahkan lah. Yang penting saya tidak mau ada masalah sama kamu dan juga ada masalah sama ada istri saya yang Nelly bersama sama saya sekarang juga sama Nelly nggak boleh ada masalah. Kalau kalian semua sudah tidak ada masalah baru kita jalan lagi. Tapi sekarang berikan saya kesempatan untuk mengatur administrasi yang ada rapi segala gitu. Seperti itulah. Yang jelas saya coba tidak ada tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka dan semuanya saya lakukan dengan keadilan semampu saya dan saya selalu bilang sama mereka, kalau saya salah dalam pembagian, saya salah dalam nafkah, maafin saya ya. Karena saya tidak tahu ini hisap hari kiamat ada. Tapi kalau kalian punya hak belum saya kasih sampaikan, saya akan lakukan. Jadi saya coba hidupkan suasana itu di rumah. Alhamdulillah saya merasakan ada kehidupan yang berjalan. Dan saya temukan kasus yang berbeda dengan orang-orang lain. Ada teman-teman saya yang poligami tapi sembunyi misalnya. Pada saat dia sembunyi ternyata kendala besar yang terjadi. Jadi dia nanti sibuk, mau bagi waktu akhirnya bohong gitu kan. Mau begini, saya ceritakan sama dia, pengalaman saya akhirnya tidak begitu. Kalau antum transparan, malah saya pada saat mau berangkat ini kasih hadiah, ini mau pulang ini kasih hadiah. Mereka merasa ada ada sesu, ada kehidupan memang di situ. lagi kehidupan saya. Ya. Seperti itulah kurang lebih yang pengalaman yang saya alami ibu-ibu sekalian dan saya bercerita ini bukan karena ingin menceritakan rumah tangga sekali lagi tapi coba memberikan wacana saya termasuk praktisi yang terjadi dan istri saya tidak mempunyai kendala gitu. Saya terus terang tidak menemukan kendala dari mereka pribadi ya, apalagi dari saya gitu. Tidak ada. Mungkin karena coba kita niatkan dari awal karena ibadah, kita niatkan dari awal memang ini uh, ya menjalankan rumah tangga itu dengan seperti apa sih agama? Enggak mungkin Allah perintahkan itu salah, gitu kan? Nggak mungkin. Tinggal kita yang harus belajar, ya. Dan saya temukan itu tidak ada masalah. Kalau saya pribadi tidak menemukan masalah. Jangan suka dikorek-korek kalau <laughs> kalau nggak ada masalah jangan dibuat masalah. Sekarang Ustaz baru dua, kalau tiga bagaimana ya? Itu urusan nanti Allah atur. Kan? Allah alam, saya tidak tahu. <laughs> Insya Allah. <laughs> Baik, ada pertanyaan sampai sini? Baik, bolehkah e, seorang suami yang berpoligami mele, e, tidur bersama dengan dua orang istrinya seranjang? Hukumnya boleh atau enggak? termasuk dalam masalah ini adalah bolehkah berhubungan biologis gitu kan? Iya. Maka itu tidak boleh dalam syar'i. Yang saya tahu tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggabungkan istrinya di satu ranjang. Dan saya pernah menegur salah satu praktisi biologian poligami karena dia terapkan itu. Dia bilang sama saya, dia bilang bang, dia bilang saya ini dia punya dua orang istri. Dia bilang saya kalau malam Jumat saya sering gabungkan istri saya. Iya. Kami tidak berhubungan biologis tapi tidur seranjang sehingga ukuannya terjalin. Saya ingatkan, tapi itu nggak pernah sunnahnya, nggak boleh malah. Jadi kan tidak boleh sama sekali. Khusus masalah biologi sudah dibolehkan. Baik istri lain ataupun anak-anak yang mengetahuinya gitu kan. Jadi yang saya tahu tidak boleh dan inilah hikmah daripada menggilir malam sehingga masing-masing punya hak. Jadi tidak boleh. Itu biasanya orang karena terpengaruh masalah film-film dan seterusnya itu tidak dibenarkan. Baik ada yang lain? Sudah tidak ada? Alhamdulillah. Ah, silakan. <laughs> Ada pertanyaan? Kapan undangannya nih? <laughs> Kita mau tunggu undangannya Ibu Dina. Khairan insya Allah. Enggak, makanya gini. Kalau ibu-ibu mau konsultasi, mau komunikasi, komunikasi pada orang-orang yang, kalau misal gini ya, kita mau bisnis, ibu mau bisnis, uh, misal mobil. Kalau ibu mau sukses, ibu bagaimana caranya? Ibu bicara sama orang yang bisnis mobil, gitu kan? Maka kita akan tahu ilmunya, tahu pasarannya, tahu dari mana dia ambil agen-agennya, bagaimana cara jualnya, kita jadi ngerti. Gitu kan? Nah kalau mau cari informasi apapun harus informasi kepada bidangnya. Masalah poligami harus bicara dengan orang yang poligami itu. Walaupun kita tidak jalankan. Jadi kita tahu, oh iya ternyata seperti ini nih. Walaupun kita belum menjalankannya. Sehingga kita tahu gambarannya. Tapi kalau kita bukan pedagang mobil. Ini ada lima orang nih berteman. Semua bukan pedagang mobil, tapi mau masuk ke mobil. Tapi masing-masing kasih pendapat. Nggak ada, nggak ada ilmunya. Gitu kan? Lebih baik begini, lebih baik begini. Mereka tidak punya ilmu, maka akan berputar di situ-situ yang tidak mungkin benar, pasti salah. Kalau kita info, ambil informasi dari sumber yang benar, maka insya Allah akan baik. Sudah? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Jadi memang e, begini Bu, mulailah membangun rumah tangga bukan dengan menceritakan masalah, itu dulu. Jadi walaupun bukan poligami ya. Ibu mau nikah dengan seorang laki-laki atau laki-laki mau nikah sama perempuan, kalau begitu dia mau kenalan atau ta'aruf yang diceritakan masalah lebih baik jangan nikah sama orang ini. Karena berarti orang ini sudah mulai hidupnya dengan masalah untuk apa nih? Orang kalau mau menikah ya memang prestasi apa yang ada? Bukan masalah permasalahan. Masa orang belum jadi istrinya sudah dilibatkan dalam permasalahan atau belum jadi suaminya sudah harus memecahkan permasalahan dia? Itu nggak benar semuanya. Itu sebenarnya sudah satu indikasi yang mesti dihindarin kalau mau sehat ya. Kalau dia mau menikah, si laki-laki ini semuanya idealnya dia kalau mau menikah dia bicara apa adanya. Saya mau menikah dengan kamu karena saya suka. Memang apa adanya, gitu kan? Baik, saya mau menikah. Tapi saya dia secara sehat. Kalau boleh kami sehat dia tidak tidak melangkah kecuali sudah menjelaskan pada istrinya, dia merangkulnya. Sering ada laki-laki bilang sama saya, Ustaz gimana caranya merangkul istri? Mungkin dia nolak. Nah, saya bilang, jadilah perayu yang andal. Gitu kan? Dia harus bisa menjelaskan pada istrinya, argumentasinya harus jelas. Gimana caranya kalau kita mau pindah rumah atau mau beli sesuatu, bisa membuat pasangan kita mau menerima apa yang kita inginkan dengan menjelaskan. Kalau alasannya masuk akal pastilah bisa semestinya ya. ya jadi itu itu itu poin dulu. Poin yang lain saya sarankan ibu jangan terlibat. Ibu-ibu yang ini jangan terlibat kecuali ibu diminta saran. Karena gini, kita tidak pernah tahu apa alasannya. Ibu biar kasih saran seribu, kalau orang sudah saling suka, susah. Ya, gitu. Atau mungkin saran kita salah, Akhirnya nanti mereka bisa menyalahkan kita, buktinya saya disarankan, buktinya saya dilarang, buktinya saya begini. Jadi panjang. Lebih baik jangan terlibat kecuali kita diminta saran dalam segala hal. Dalam segala hal. Apapun ibu nanti kalau ditanya, menurut kamu gimana ya? Oh ya sudah, kalau menurut saya begini. Jadi jangan orang belum ceritain kita sudah menghakimi. Ada temannya baru taruh HP, kenapa kau beli HP merek itu? Gak ada hubungannya, dia sudah pakai HP itu terserah dia gitu kan. Diminta saran baru. Nah, saya sarankan ibu jangan terlibat sama teman-teman untuk mengatakan kepada orang yang akan menikah yang jadi istri kedua ini, kamu jangan rusak rumah tangga orang. Itu lebih baik jangan. Kalau kita diminta saran baru kita kasih berikan saran. Misal kita berikan saran, saran saya lebih baik kamu kasih syarat kepada calon suami kamu ini supaya memang bisa berkenalan, bisa membuka diri dengan dia bisa komunikasi dengan istri dia yang pertama itu. Lihatlah terjalin dah hubungan. Karena oh ini bukan cuma sekedar nikah terus biologis, ini bukan cuma sekedar itu nih. Ini panjang rentetannya. Anak-anak semua dari istri ini kan punya eh, bersaudara satu nama ayah. Ada hukum warisan di antara mereka. Ingat dalam warisan orang seayah dan si ibu itu hukumnya sama. Ini kan seayah semua ya. Jadi mereka punya hukum nasab di antara mereka ini nggak boleh sembarangan ini. Makanya menjalinnya harus sehat. Saya sih selalu sarankan kalau yang orang praktisi itu mereka harus menjalankan dengan sehat. Ya, dengan cara melibatkan pasangan yang dulu gitu kan. Dan insya Allah sih umumnya biasanya orang karena menolak itu karena belum punya ilmu atau memang permasalahannya karena memang dia tidak ada hajat untuk itu. Dan ada sesuatu yang mendesak. Misalnya laki-laki memang syahwatnya lemah, dia sendiri nggak bisa penuhin istri pertamanya lalu dia mau nikah. Ini kan nggak nyambung gitu. Nggak mungkin. Contoh kasus ya. Mestinya kan dia bisa memberikan argumentasi apa alasan kamu nih. Alasan saya karena ini, karena ini, karena ini, karena ini kan jelas gitu. Jadi itu insya Allah akan akan lebih baik. Jadi saya sarankan bu ya, kalau bisa kalau diminta saran baru ibu sampaikan, kalau enggak jangan, lebih baik jangan. Ya. Entah. Ya eh, insya Allah. Karena kan kalau saya pribadi, ibu tanya saya pribadi, saya faham agama dan Allah memerintahkan untuk memiliki empat orang istri. Maka saya bilang sama istri-istri saya, saya akan niat untuk mengerjakan poligami sampai lengkap. Kalau Allah mudahin, kalau saya meninggal sebelumnya saya minimal dapat pahalanya, gitu kan. Hanya untuk itu. Tidak ada tujuan lain insya Allah. Jadi kalau dikatakan kenapa ya itu masalah kebutuhan pribadi maksudnya ya kalau saya lihat sih saya lebih cenderung ke agama bu ya saya sih sekarang alhamdulillah sudah tidak tidak kurang gitu ya, tapi saya melihat ya kalau Allah dan saya tidak tahu kenapa lisan mereka mengucapkan bukan cuman Fatimanya bahkan Nelinya dan seterusnya. Jadi memang mereka yang mengatakan itu. Ya. ya. Kalau izin nggak ada hukum syar'inya, tetapi di sini saya bilang tadi pondasi bangunan akan kuat kalau diahnya memang melibatkan. Pasti akan ada masalah dengan istri pertama kalau dia tidak sampaikan, pasti. Namun karena orang akan merasa kok kenapa kok diam-diam di belakang saya dan seterusnya. Minimal ribut kan itu jadi tidak baik. Jadi harus bisa berdoa, menyampaikan, eh, menasehati, ya, eh, memenuhi apa yang kurang, gitu. Terus begitu. Oh, kan ya, Insya Allah. Baik, ada yang lain? Tidak usah tanya saya lagi lah, bahas yang lain. <laughs> Iya, makanya saya sudah sepakat. Saya saya sudah memberikan Iya, jadi adil itu kan kesepakatan. Ya, saya memang sumber dakwanya dan sumber pekerjaan rezeki di Jakarta. Maka saya sudah membahasakan kepada Fatimah, saya akan datang sebulan sekali atau dua bulan sekali. Maka dia mengatakan tidak masalah, tidak ada masalah. Karena anak-anak sudah sekolah dan sekolahnya sudah sangat bagus di sana. Saya tidak temukan sekolah sebagus itu di Jakarta. Ya, dan di Makassar juga ada ayah saya, ada saudara-saudara saya, kuburan ibu saya di sana. Saya kan sering datang kan. Ya, seperti itulah keadaan. Coba tanya masalah lain lah kok saya. <laughs> ada lagi? Sudah nggak ada? Alhamdulillah. <laughs> Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah. Ya, semoga empat cukup insya Allah. Gak boleh. Maksimal. Nabi lain. Itu namanya khususia. Jadi Nabi Muhammad SAW ada hal-hal yang khusus buat beliau. Menikah lebih dari empat istri. Beliau puasa bersambung tidak tidak tiga hari baru berbuka puasa itu khas untuk beliau. Beliau kalau sakit itu double sakitnya. Nabi SAW kalau sakit, jadi kalau flu itu double dari flu manusia biasa. Makanya beliau mengatakan saya diberikan cobaan lebih daripada kalian dua kali lipat. Memang sudah nabi-nabi begitu. Enggak, enggak. Kalau sakaratil maut itu bukan sakit kok. Jadi sakaratil maut itu bukan maksudnya mautnya menyakitkan, bukan. Jadi sakaratil maut itu istilah proses keluarnya ruh dari jasad, gitu kan. Tapi nah, itu tidak sakit, itu bukan sakit. Enggak, enggak. Enggak. Orang yang sakit itu orang yang bermaksiat dengan orang yang kafir. Maaf bu, yang di belakang kameranya jangan ditutup ini. Iya, ber, jadi ya, Nabi SAW pernah meminta kepada Aisyah radhiallahu didatangkan seember air. Lalu beliau mengambil air tersebut lalu mengusap wajahnya sambil berkata innalil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu punya sakarat, maksudnya punya e, eh, jedah waktu yang menegangkan karena ditunggu. Iya orang kan ya mirip ke situ lah mungkin ada ketegangan dalam menunggunya ya. tapi bukan berarti kalau orang meninggal lalu sakit enggak karena ada hadis Bukhari begini Bu. Jadi kata Nabi SAW e, eh, Siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah Allah akan rindu bertemu dengannya Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah Allah akan benci bertemu dengannya Sebentar Lalu kata waktu Nabi SAW sebutkan hari itu tiga hari sahabat ketakutan semua. Pada nangis gitu kan. Mereka faham maksudnya. Aisyah pun termasuk dan istri Nabi yang lain semua ketakutan. Sampai waktu Nabi datang ke giliran Aisyah, Aisyah mengatakannya Rasulullah. Terus terang hadis anda ini selama tiga hari mengganggu kejiwaan kami. Apakah kalau seseorang diantara kami takut mati, berarti dia benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan ayah Aisyah. Kalau seseorang mukmin akan meninggal dunia, kalau kita ini insya Allah mudah-mudahan beriman, itu kan sebelum meninggal dunia akan datang banyak malaikat kepadanya, memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Misal ini sholatmu, ini puasamu, ini hajimu, ini sholat kamu dilihatin semua. Lengkap dilihatin semuanya. Maka pada saat dilihatin semua itu dia merasa gembira. Dan dilihatkan ini karena kamu buat ini, ini, ini, ini, ini surga. Kamu masuk surga itu surga itu begini. Gitu kan. Nah, karena dia gembira, maka dia rindu ingin bertemu dengan Allah, mau cepat mati. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Setelah itu baru malaikat maut datang. Nah dengan datangnya malaikat maut, dia sudah tidak rasa lagi masalah proses ruhnya keluar itu. Karena dia sudah sangat gembira menunggu itu. Nah kalau dia orang fasik, orang fasik ini muslim tapi masih belum taubat dan orang kafir, maka mereka eh, apa namanya akan kedatangan malaikat yang membawa berita-berita buruknya Misal ini dosa kamu, ini zina kamu, ini bohong kamu, ini riba kamu, macam-macam. Gitu kan? Dia perlihatkan nih. Maka dia pun takut dan dia benci, tidak mau mati. Dia takut mati itu. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Karena dalam hadisnya dijelaskan orang yang mati akan menghadapi rasa rasa ketegangan kecuali orang yang mati syahid karena dia hanya rasakan seperti gigitan semut gitu kan seperti cuma sepintas yang jelas hadis-hadis tidak ada yang menjelaskan dia akan sakit, menyakitkan. Cuman ketegangan ada menghadapi kematian iya, ketegangan dan kita sudah tahu tadi hadis malah dia gembira kalau dia orang soleh. Makanya ibu-ibu perbanyak amal soleh karena itu nanti akan disampaikan sebelum wafat. Enggak, enggak. Enggak ada. Enggak ada. Itu nggak benar. Ya ada mana ada sakaratil maut lebih sakit daripada pedang? Enggak mungkin. Enggak. Enggak, Enggak ada, Bu. Enggak itu enggak benar. Enggak. Kan itu mati itu adalah proses alami di mana Allah berikan kepada kita untuk memisahkan antara ruh sama jasad kita ini yang diancam dan merasa sakit itu adalah orang kafir dan fasik. Surah Al-Anfal menjelaskan masalah itu. Ya. Kalau tidak salah di ayat 50-nya ya, yang Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa dhuqu adzabal harik." Ya, kalau kalian melihat, kalau kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya pada saat malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir dan orang fasik itu dengan menghantam wajah mereka dan bokong mereka. Jadi memang ada proses pemukulan dari malaikat itu. Maka dikatakan rasakanlah sakitnya api neraka, gitu kan? Seperti itu. Jadi artinya cambukan-cambukan itu memberikan perasaan yang sakit seperti api. Itu ada penceritaan, tapi kalau orang mukmin tidak pernah ada cerita orang mukmin itu akan kesakitan. Orang yang beriman itu malah sebaliknya kita lihat orang beriman banyak meninggal senyum, gitu kan? Kalau sakit itu menyakitkan orang sudah tidak akan melalui kematian itu dan Allah dengan kemahamurahannya ya dia pasti akan sayang dengan hamba-hambanya tidak benar. Nah, jadi tidak ada Allah alam yang saya tahu tidak ada sakit dalam kematian itu bagi orang beriman. Kalau orang fasik, orang kafir memang ada dalil yang menjelaskan mereka sakit itu pun karena dipukul. Dipukul oleh malaikat. Jadi dalam hadis dijelaskan waktu malaikat datang mau mencabut ruhnya, Malaikat berkata di ubun-ubunnya, hai jiwa yang busuk keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka dia berantakan di tubuhnya, nggak mau keluar tuh. Nah karena itu mereka dipukul dan ditarik dengan keras supaya dikeluarkan. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon budur lalu ditarik dengan keras. Ada ada ada orang bu. Jadi jadi gini, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memperlihatkan ada orang yang susah, Misal dia tegang, misal dia takut. Tapi itu satu dua orang, nggak semuanya. Ada juga orang beriman yang senyum, ada yang tidak sama sekali. Bahkan ada orang beriman yang mati kebakaran kan. Hangus, nggak kelihatan. Makanya ulama bilang sebenarnya tolong ukur orang itu husnul khatimah atau suhul khatimah bukan dari keadaan fisiknya bukan dari fisik. Karena Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi waktu ditemukan di Uhud itu berdarah semua karena hidungnya dipotong sama Hindun, dadanya dibelah, berdarah semua sampai waktu Nabi suruh cari mana Hamzah, sahabat gak kenal kecuali dari bulu burung merpati yang dia taruh di baju perangnya. Baru ketahuan. Maka Nabi SAW menangis terisak-isak untuk melihat keadaan tersebut. Tapi apakah Hamzah su'ul khatimah? Enggak. Dia pimpinan para syuhada. Jadi fisik itu bukan jadi tolok ukur. Kadang-kadang sesekali Allah tunjukkan keajaibannya. Ini orang beriman dia senyum. Nah ini orang kafir dia sakit. Tapi ada orang orang kafir meninggal tidak ada masalah. Kulitnya mulus nggak ada masalah. Jadi itu bukan tolak ukur. Tolak ukur dia suul khatim atau husnul khatim adalah hadis Nabi yang eh, adalah hadis Nabi yang lain. Kata Nabi SAW, kalau orang, seseorang itu terbiasa dengan sebuah perbuatan, Allah akan menutup hidupnya dengan kebiasaan itu. Jadi misalnya ibu ini suka sekali bakti dengan orang tua selama hidup. Nanti sebelum meninggal itu kita lebih gencar dengan itu. Orang itu suka sodaka, dia akan lebih gencar sodaka. Orang itu suka dakwah, dia akan lebih gencar. Terus begitu. Amal apa? Kalau dia biasa mabuk, maka dia akan meninggal mabuk tuh. Jadi nanti perbuatan buruk juga begitu. Makanya di situ kita bisa tahu. Enggak, pokoknya seminggu sebelum meninggal ini pasti. Seminggu sebelum dia meninggal kata ulama ini ya merincikan kalau diambil daripada hadis ini seminggu kalau mau tahu dia husnul khatimah, atau husnul khatim, dia seminggu sebelum dia meninggal. Perilaku apa yang dia rutin kerjakan? Kebaikan berarti dia baik husnul khatimah. Kalau buruk berarti dia keburukan tuh. Karena yang sudah begitu kalau sebelum meninggal itu Allah SWT akan pandu dia ke perbuatan itu. Ada lagi? Sudah. Baik. Semoga apa yang kita belajar ini bermanfaat insya Allah dan Allah jadikan tambahan untuk tambahan amal, ya, amal soleh kita ditimbangkan amal hari kiamat dan semoga orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua orang yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dan ilmu dimudahkan untuk mengamalkan seluruh muslimin di Syria, di Palestina, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas Allah ikhlaskan niat mereka kokohkan telapak kaki mereka, Allah terima